Tema kita Allah pada pagi hari ini sesuai yang sudah disebarkan selebarannya di masjid ini yaitu hidup sesudah mati. Adapun nanti malam tentang nubuat Rasulullah tentang akhir zaman dan besok pagi adalah fenomena petaka, bencana dan huru hara akhir zaman serta bagaimana persiapan yang seharusnya kita lakukan. Roadshow dakwah ini semoga saja diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk memudahkan kita semua pada acara mah kita di pagi hari ini saya akan menjadikan buat kita semua kitab rujukan hidup sesudah mati adalah kitab yang ditulis oleh sahabat kita Ustazuna Al-Fadil Ustaz Abu Fatihah Al-Adnani hidup sesudah mati supaya mudah kita melihat rujukan dalil tingkatan-tingkatan riwayat dan hadis dan urutan-urutan perkataan para ulama yang memang dalam tulisan beliau bagi saya memadai buat umat Islam sesuai dengan standar ilmiah. Maka kaum muslimin apabila nanti di ujung daripada cara pengajian ini ada pertanyaan, tafadhol diajukan, ada diskusi berhubungan dengan apa atau materi yang kita angkat, maka dipersilahkan. Tapi mohon maaf, saya tidak akan melayani apapun pertanyaan di luar daripada materi kita. Jika ingin bertanya tentang masalah hari kiamat, nanti malam atau tentang bencana petaka huru hara besok maka fokus kita satu demi satu pada majlis yang telah ditetapkan judulnya hamba-hamba Allah yang kami muliakan Kita tidak akan mengomentari tentang kematian tentunya Karena tentang masalah ini Secara umum kita sudah mengilmui akan tetapi yang akan kita bicarakan adalah tentang kehidupan setelah kematian ini. Dan itulah sebenarnya kehidupan. Di dalam buku ini sudah ada disediakan satu tabel perjalanan hidup manusia di mana kita lihat di bawah alam dunia di kehidupan alam dunia kita saat ini ada di sini. Lalu kita masuk kepada kehidupan alam barzakh. Yang insya Allah kita akan uraikan hakikat daripada alam barzakh. Perjalanan roh dan arwah masing-masing kita di alam kehidupan berikutnya. Ibarat Allah kafir dan mukmin kullu nafsin dha'iqatul maut. Barulah nanti ujung daripada segala urusan adalah terjadinya kiamat, penghancuran alam semesta. Kemudian tiupan berikutnya diciptakan kembali segala apapun yang pernah dulu Allah ciptakan tapi dalam wujud dan bentuk yang lain. Kemudian tiupan ketiga, bangkitlah manusia dari kubur-kubur mereka seluruhnya padang mahsyar. Setelah selesai padang mahsyar, orang-orang kafir digiring menuju neraka, sementara orang-orang beriman dan yang merasa diri beriman, yang mengaku-ngaku diri beriman akan digiring menuju titian. Di situ nanti akan terpisah antara orang beriman dengan orang munafik. Orang beriman diberi oleh Allah cahaya sesuai dengan kadar amalnya dulu di dunia. Dengan cahaya itu dia meniti jalan titian. Adapun orang munafik la nura lahum. Tidak ada cahaya pada mereka, akhirnya mereka masuk jatuh ke dalam jurang api neraka yang kedalamannya sampai 70 ribu tahun baru nyampe ke dasar. Masyiral muslimin yang kami muliakan. Jadilah ahli neraka masuk ke dalam neraka dan jadilah ahli surga masuk ke dalam surga. Taib karena pembicaraan kita ini adalah pembicaraan ilmiah. Saya berharap nanti kalau saya anjurkan buka halaman sekian, harap kita membukanya dan kita pelajari hadis itu bersama-sama. Kita lihat nomor demi nomor urutan perjalanan roh. Dan dengan ini kita mendapatkan apa-apa yang perlu kita ketahui secara ilmiah. Silakan diambil lembaran ininya dan dibuka. Saya akan menunjukkan skema secara sederhana terlebih dahulu baru kita mulai kepada kisah perjalanan ruh saat ruh keluar dari badan. Tafadhol lihat terlebih dahulu. Ini adalah kita. Ini adalah kita alam dunia. Kemudian seluruh kita baik mukmin atau orang kafir mati masuk ke alam barzakh. Apa yang dimaksud alam barzakh? Allah kita uraikan nanti. Kemudian saat kita dibangkitkan hadza yaumul ba'ats inilah hari kebangkitan agenda yang akan kita hadapi di padang masyar adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mulai proses hisab dan pembagian catatan amal kemudian timbangan di mana ditimbang beratnya amal masing-masing kita dan dibandingkan dengan beratnya dosa setiap kita. Setelah itu kita meniti. Dalam titian ini menuju ke nerakakah kita? Dimasukkan ke nerakakah kita atau memang layak menjadi ahli surga? Itu tergantung kepada amal kita dulu ketika di dunia. Nah, kaum muslimin, mulai dari sini setelah kita mati, terus kemari, sampai kita menjadi ahli surga atau ahli neraka, tergantung kepada amal kita. Starting dari kematian, itulah kehidupan. Camkan ini baik-baik. Saat kita mati, mati menurut persepsi manusia pada hakikatnya saat itu kita memasuki hidup yang tidak ada lagi kematian. Agar dipahami. Bukan berarti kita mati lalu kita istirahat. Tidak. Kita mati justru saat itu kehidupan yang sesungguhnya dimulai. Pada saat itulah dalam surah Al-Munafiqun berkata orang-orang munafik Ya laitani wahai kiranya diriku ya wahai kiranya diriku ditangguhkan sedikit saja kematian Rabbi akhirni Ya Allah tangguhkanlah sedikit kematianku berikan aku tambahan umur sedikit saja a'malu salihah akum minas salihin fa'atasaddaku fa'atasaddaku macam-macam kalimat mereka yang Allah sebutkan dalam redaksi ayat Al-Qur'anul Karim ya Allah tambahkanlah umurku walau hanya sebentar aku akan perbanyak sedekah aku akan perbanyak amal wa akun minas salihin dan aku berjanji ya Allah jika engkau beri sedikit tambahan umur akun minas salihin pasti aku akan termasuk dan jadi orang-orang yang saleh. al-ana al-ana ya Rabb, sekarang wahai Allah sekarang penuh dadaku dengan keimanan berilah aku kesempatan balik sebentar ke dunia nah kaum muslimin kehidupan yang sesungguhnya dimulai ketika kematian terjadi pada setiap kita. Maka bodohlah orang-orang yang tidak mengetahui perkara ini sehingga mereka menyangka kematian adalah lari dari segala masalah. Masyiral muslimin yang kami muliakan. Ingat, sekarang buka halaman yang ke-49. Mari kita telaah hadis Rasulullah berikut ini. Dan kita muliakan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini di dalam hadis yang sahih di mana Imam at tirmidzi Ibnu Majah, Al-Hakim dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ini lafaznya juga dari eh, Uthman ibn Affan qal qala nabi sallallahu alaihi wasallam innal qabr sesungguhnya kuburan itu awwalu manzilin min manazilil akhirah adalah tempat dari pertama-tamanya tempat jadi tempat-tempat akhirat itu banyak tempat yang pertama dari akhirat ibarat Allah Mana spidol kita? Oh. Taib ibarat Allah yang kami muliakan. Pembatas kehidupan manusia dengan kehidupan setelah kematian disebut dengan barzakh. Saya buat seperti ini, ini barzakh. Makna barzakh Ya ibadallah Makna barzakh yaitu dinding gaib yang maha kokoh. Itu makna barzakh. Dinding gaib yang tidak dapat ditembus oleh apapun dan oleh siapapun. Itu arti barzakh secara bahasa. Di dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman, مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان Allah yang telah memberikan barzakh di antara dua laut yang saling bertemu. Aneh, Pak. Laut yang sebelah sini kadar garamnya berbeda dengan laut yang sebelah sini. Warnanya pun beda. Coba di mana itu lautnya? Ah? Di mana lautnya? Tak tahu. Dunia sudah tahu, kita tak tahu. La haula wala quwata illa billah. Saya anggap ini musibah, Pak. Perkara yang begini sederhana kita tidak tahu, cari di Google. Buka Mbah Google. Mbah tanya Mbah, di mana laut? Pertemuan dua laut. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabughiyan Di YouTube juga bisa dilihat, ya. Dua laut yang mana kedua laut tersebut bertemu di satu area Anehnya, ikan yang sebelah sini tidak dapat tembus ke sebelah. Jadi macam ada kaca raksasa, mereka saling melihat, tapi balik sini. Ikan sini juga balik kemari. Laut ini tidak pernah saling masuk airnya. Memang terbatas. Inilah yang Allah isyaratkan dalam surat Ar-Rahman. Nah pembahasan kita bukan masalah laut. Masalah barzakhnya. Barzakh maknanya adalah dinding gaib yang maha kokoh. Di dalam surah Al-Mu'minun, Allah pun berfirman, "Wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun." Setelah kematian mereka, mereka akan masuk ke suatu alam yang dibatasi oleh barzakh. Ila yaumi yub'atsun sampai hari kiamat. Barzakh ini la yabghian, tidak akan saling bertemu. Jadi siapapun roh yang sudah kelepas dari badan, asal sudah mati, Pak. Maka dia masuk masuk langsung ke alam bar barzakh. Sejak hari itu roh ini tidak akan dapat melihat-lihat orang yang masih hidup di dunia. Sebagaimana orang dunia tidak akan bisa melakukan kontak dengan orang yang sudah meninggal dunia. Dengan ini terbongkarlah batilnya akidah yang mengatakan bahwa tiga hari pertama setelah kematian roh itu masih ada di kamarnya, tempat di mana dia meninggal dunia. Dia melihat siapa yang datang, siapa yang pergi, siapa yang ketawa, siapa yang menangis. Seminggu setelah meninggal dunia, roh itu masih di dalam rumah tidak lagi hanya di kamar satu minggu empat puluh hari setelah kematiannya roh tersebut masih ada di area rumah dalam rumah kadang-kadang dia ke halaman bolak-balik selama empat puluh hari masih di situ kemudian pada hari-hari berikutnya roh tersebut akan datang setiap Kamis malam Jumat Ini ternyata keyakinan seperti ini didapatkan dalam kitab suci agama Hindu. Tapi umat Islam karena ilmu kurang, ngaji males, baca juga nggak mau. Akhirnya percaya. Saya bahkan ayahanda kandung saya sendiri sebelum saya ke Mesir dulu sempat-sempatnya menasehati kami anak beranaknya. Kami sembilan orang bersaudara. Saya masih kelas 1 SD, umi saya meninggal dunia. Apa kata Abu Ya yang tercinta? Ya baru sebatas itulah ilmunya. Setiap Kamis malam Jumat, kata Buya kepada kami, nak, periuk, jangan dihabisin betul nasinya, tinggalin walaupun sedikit. Kerak juga nggak apa-apa, pokoknya ditinggalin. Nanti makmu datang, umimu datang, dia lihat nggak ada nasi di periuk sedih dia berarti anaknya nggak makan sehari ini. Itu bahasanya. Karena kita kecil ngerekam dengan sempurna. Lah ketika kita di luar negeri, ya kita pulang, beliau ikut pengajian saya kemana saya pergi lama kelamaan beliau tobat sendiri dari pemahamannya yang sebenarnya tidak benar. Jadi kaum muslimin, orang kalau sudah meninggal masuk ke alam barzakh tidak akan bisa melihat apapun di balik barzakh itu. Tidak ada kisah penampakan-penampakan. Si Anu yang mati gantung diri melakukan penampakan di gedung Anu. Hah? Rumah itu tidak mau laku-laku. nggak -laku. berani orang ngontrak-ngontrak. Kalau ada orang tinggal di sana pasti mengalami gangguan katanya perempuan yang dulu bunuh diri di sana sekarang sering menampak-nampakkan diri Akhirnya rumah itu kosong. Tidak berani dihuni oleh siapapun. Dikontrak murahkan pun gak ada yang mau, bahkan digratiskan untuk tinggal di juga di dalam juga gak mau. Saya pernah pesan begini, Pak. Pengumuman-pengumuman. Saya pasang pengumuman di mana-mana provinsi. Kalau ada rumah berantu, karena banyak penampakan roh orang-orang yang mati zaman penjajahan Jepang roh orang yang mati zaman penjajahan Belanda atau si Anu meninggal mati gantung diri sering mendapat nampakkan diri lalu rumah itu mau dijual dengan harga murah dari harganya 1M sampai harga 200 juta pun masih mikir orang mau beli pak saya kasih tahu cepat kasih tahu saya saya beli bodoh amat sih lo yang napa nampakkan diri itu siapa? setan itu aja konsep dalam Islam setan. Dan Allah mengharamkan kita takut kepada mereka. Innamadzalikumusyaiton. Itu setan, kata Allah SWT, itu adalah setan. Fala takhafuhum. Kamu jangan takut kepada mereka. Wa khafuni. Mestinya kamu hanya takut kepadaku. In kuntum mukminin, Kalau kamu orang beriman. La ilaha illallah takut sama setan udah nggak zamannya. Tapi sekarang yang dimunculkan di TV-TV adalah acara-acara setan yang buat orang-orang pada kemasukan setan. Kembali kita kepada topik kita. Tidak ada itu semanis jembatan Ancol. Tidak ada itu penghuni-penghuni gaib dari manusia-manusia mati yang tidak diterima di tanah di Cububur. Banyak betul cerita yang macam itu, Pak. Sekali lagi, kita tidak percayai adanya keyakinan-keyakinan di luar yang diajarkan Rasulullah. Seperti bisa memanggil roh yang sudah mati. Memanggil roh yang sudah mati. Lalu belajar ilmu dengan rapalan-rapalan mantra-mantra tertentu. Kemudian masuk arwah Bruce Lee ke dalam tubuhnya. Dia mulai melakukan gerakan-gerakan Bruce Lee. Ha! Setan yang masuk. Jin yang masuk. Dan sekali dia masuk Jangan pernah berpikir dia mau keluar. Justru itu yang dinantikannya. Justru itu yang diinginkannya. Kapan dia dapat masuk ke tubuh kita. Sekali dia diundang dan kita membukakan jiwa kita, dia masuk. Sekali dia masuk, selama-lamanya dia akan bertahan di situ. Dan dia akan menghirup kehidupan kita sehingga kita lari daripada fitrah kita. Dia akan menyebabkan kita banyak tersiksa, sakit. Kaum muslimin yang kami muliakan. Kita telah buktikan dalam ruqyah syariah. Kami sering memberikan pelatihan ruqyah syariah bagaimana meruqyah secara mandiri. Jangan bergantung pada ustadz. Jangan percaya lagi dengan apa? Oh, ruqyah ini ruqyah itu sudah lakukan sesuai dengan diajarkan Rasulullah dengan Al-Qur'an, dengan hadis yang sahih. Nah, kaum muslimin, kita buktikan bahwa yang menyebabkan orang ini sakit adalah setan yang terlaknat. Kenapa setan bisa masuk? Salah satunya dia diundang oleh manusia. Lewat apa? Lewat acara-acara, mantra-mantra, ritual-ritual, atau dosa-dosa besar yang dengan melakukan itu mereka melihat peluangnya masuk ada. La wa la quwata illa billah. Baik kaum muslimin, agar topiknya tetap fokus, barzakh adalah alam yang sudah dibatasi dengan dinding gaib. Hah? Tidak ada cerita sekali lagi adanya pemanggilan roh. Pak, di YouTube ada beberapa tempat di Indonesia, termasuk beberapa titik di dunia, di mana ada orang yang sudah mati, tapi mayatnya masih jalan-jalan. Benar tidak? Ada beberapa titik di Indonesia. <clears throat> mayatnya sekian minggu masih boleh jalan-jalan, masih bisa jalan-jalan. Padahal sudah mati. Dah, kalau orang beriman yang diberi oleh Allah anugerah ilmu, dia langsung tahu setan ini. Cukup Bapak azan saja sekali dia serang jalan itu langsung kelepas. Langsung jatuh. Kenapa? Setannya ngacir. Hah? Begitu kaum muslimin. Kita nggak bisa dibodoh-bodohi. Umat Islam ini umat yang dibuat cerdas oleh agamanya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Yuk kita baca hadis tadi di halaman 49 an Utsman bin Affan dari Utsman bin Affan qala ia berkata Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol sesungguhnya Rasulullah yang mulia berkata Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah sesungguhnya kuburan itu kubur itu satu tempat di antara tempat-tempat akhirat. Ibaratnya kaum muslimin tempat transit. Kalau Bapak mau ke tanah suci Mekah, Bapak naik pesawat apa? Pesawat Qatar Airlines umpamanya. Naik pesawat Etihad. Itu pesawat miliknya Uni Emirat Arab. Mesti Bapak diajak transit dulu di negaranya, yaitu Dubai. Kalau Qatar diajak dulu di Abu Dhabi, transit di situ. Berapa jam? Ya berapa limit yang ditentukan. Ada yang 5 jam, ada yang 6 jam sesuai dengan jadwal keberangkatan kelanjutannya. Maka alam barzakh persis seperti itu. Tujuan setiap kita yang hidup adalah akhirat. Dan alam barzakh adalah tempat transitnya. Dengarkan hadis ini lanjutannya. Fa inna jaminhu fa fama ba'dahu aisar minhu. Jika ia selamat di tempat transit itu, yaitu di alam barzakh. Dia tidak disiksa. Dia tidak menderita. Dia tidak dipenjara. Dia tidak diletakkan di asfalas safilin di dalam perut bumi fama ba'dahu aisar minhu maka kehidupan berikutnya selepas dari alam barzakh itu aisar minhu aisar minhu lebih ringan baginya lebih mudah itu pertanda baik kalau kita tidak diapa-apain di alam barzakh pertanda baik tapi kata Rasulullah lanjut wa in lam yanju minhu dan jika ia tidak selamat di tempat transit ini Ternyata di tempat transit dia digebukin pak. Di tempat transit dia dipukul oleh aparat setempat, disiksa. Fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka itu pertanda apabila ia sudah sampai di destination resminya, di tempat tujuannya, dia akan mengalami penyiksaan yang lebih dahsyat daripada itu. Hari-harinya akan sangat berat lebih daripada tempat dia transit. La haula wala quwata illa billah. Ini hadis akan saya sebutkan saat roh lepas nanti saya ceritakan. Bagaimana roh lepas? Apa jeritan roh di dalam kubur nanti setelah dia menjalani proses tanya jawab dengan malaikat mungkar dan nakir. Kenapa setiap roh seperti roh yang beriman setelah diperlihatkan kepadanya apa yang diperlihatkan dia berdoa, "Allahumma ajlis sa'ah." Ya Allah, cepatkanlah kiamat. Segerakanlah kiamat apa yang dilihat oleh orang-orang beriman ini? Selepas tanya jawab dengan malaikat muka nanti selesai sehingga dia berdoa, Allahumma anjinis sa'a, ya Allah segerakan kiamat. Sesuatu yang semua hati menginginkan, sesuatu yang seluruh nafsu merindukan. Kita uraikan nanti. Lalu kenapa roh orang kafir, roh roh orang-orang munafik, penjahat-penjahat ketika hidup di bumi Ketika selesai pertanyaan jawab dengan malaikat mukarnaki di dalam kubur, lalu diperlihatkan kepadanya apa yang pantas untuk dia lihat sebagai akibat hasil daripada amalannya yang hitam ketika hidup di dunia. Lalu dia berdoa kepada Allah, Pak, berdoa di dalam kubur loh ini. Siapa yang berdoa? Si kafir, si munafik, si mujrim, si ahli maksiat. Dia berdoa, Allahumma ajilis sa'ah Allahumma ajilis sa'ah. Ya Allah, lambatkanlah kiamat. Lamakanlah lagi datangnya kiamat. Kenapa? Padahal dia tahu dia akan disiksa dalam kubur. Dia mengalami siksaan yang berat. Baginya, itu lebih baik daripada harus bertemu dengan tempat yang diperlihatkan kepadanya. Makanya hadis ini, Faman najaminhu. siapa yang selamat di tempat transit ini, Fama ba'dahu aisar minhu kehidupan setelahnya lebih mudah baginya, lebih ringan dan lebih nyaman. Fa in lam yanju minhu, jika ia tidak termasuk orang yang selamat di tempat transit itu yaitu alam barzakh ini, fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka itu pertanda kehidupan setelahnya yaitu alam eh, dari padang mahsyar dan seterusnya asyaddu minhu, lebih berat baginya. Qal Utsman bin Affan melanjutkan perkataannya Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma ra'aitu mandaran qattu illa al-qabra afdha'u minhu." Aku tidak pernah melihat suatu pemandangan, aku tidak pernah melihat suatu tempat yang lebih buruk daripada kubur, alam kubur. Nabi sudah pernah dibawa jalan-jalan ke surga. Nabi telah pernah dibawa keliling dari Baitul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sempat naik ke lapis langit pertama, kedua, ketiga, lalu sempat melihat kondisi neraka. Apa sabda Rasulullah tentang pengalaman spiritualnya saat dia dibawa oleh malaikat Jibril dan malaikat Malik menuju ke alam kubur yaitu alam barzakh Pemandangan yang dilihatnya membuat beliau menangis terseduh sedang ketika dia terjaga atau terbangun. Istrinya bertanya, apa yang menyebabkan engkau sebegini berat tangismu? Salah satu jawaban Nabi, ma ra'aitu manzaran afza. Ya, afza'u minhu. Aku tidak pernah menemukan adanya pemandangan yang lebih menakutkan, adanya pemandangan yang lebih mengerikan melebihi pemandangan yang ada di alam barzakh yaitu alam kubur. Tentu saja khusus untuk para penjahat, untuk orang-orang kafir. Apa yang akan dialami oleh roh, insya Allah kita uraikan. Kalau seandainya waktu kita cukup untuk pagi ini, kita akan sampaikan. Baik, masyiral muslimin yang kami muliakan. Mari saya bacakan sebuah hadis yang panjang dari riwayat Imam Muslim. Hadis ini tentu saja dalam kitab Sahih Muslim. Saya tidak akan bacakan matannya karena sangat panjang, Pak dua lembar setengah atau empat halaman lebih. Panjang sekali. Bagus saya bacakan saja. Apanya yang saya uraikan di sini? Cerita Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang ruh saat lepas dari badan kita. Bapak pernah tahu perjalanan ruh, Pak? Pernah tahu perjalanan ruh saat dia lepas? Ah? Ada yang pernah coba? Belum ada ya. Siapa tahu ada yang punya pengalaman ceritain testimoni di sini? Ah, Amat sekali. <laughs> Kau muslimin yang kami muliakan. Selama dia masih hidup sebenarnya dia belum mati. Ya. Karena kematian itu kata Rasulullah bahkan Rasul sendiri berlindung kepada Allah dan memohon kepada Allah Allahumma hawwin alayya sakaratil maut ya Allah ringankanlah sakarat ini. <laughs> Ya, saking beratnya sakaratul maut itu. Kita tidak akan cerita tentang sakarat, kita langsung cerita tentang perjalanan ruh. Ibarat Allah ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Rasulullah bersabda, ada dua calon mayat. Yang satu beriman, soleh, taat semasa hidup. Yang satu lagi, dia adalah mujrim, musyrik, kafir, munafik. Tipe yang seperti ini jelas kelompoknya di kelompok B. Tipe yang pertama di kelompok A. Nabi berkata, saat si mukmin akan meninggal dunia, dia melihat ke atas langit 70 ribu malaikat turun ke bumi. Dengan wajah yang seindah-indah rupa seluruhnya. Senyum, cerah-cerah dan ceria. Enak, nyaman mata memandang. Tenang hati melihatnya bersih-bersih penampilan mereka. Turun, hanya dia seorang diri melihat. Kalaupun ada keluarganya di sekitarnya, keluarganya tidak mampu melihat. Kadang-kadang dia mungkin berkata, dia panggil salah satu nama keluarganya, kok banyak tamu yang datang. Kadang-kadang dia melihat. Setelah itu setelah seluruhnya turun, <clears throat> salah satu di antara mereka yang 70 ribu itu keluar dari rombongan dan dia adalah malaikat maut malakul maut pencabut nyawa dan namanya bukan Israel karena nama Israel itu tidak ada itu hanya di karang-karang sumbernya dari mana kita tidak tahu yang disebutkan oleh hadis adalah malakul maut dalam Al-Quran juga malakul maut <clears throat> kaum muslimin malaikat maut ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Segera saja ini kepala calon mayat yang beriman. Manusia yang akan dicabut nyawanya. Malaikat maut ini berdiri tepat di bagian kepalanya lalu mulai mendekatkan dirinya dan duduk. Dan kata Rasulullah, malaikat ini <clears throat> meletakkan kedua telapak tangannya di bagian pelipis dan pipi kanan dan di pelipis eh, bagian pipi kiri. Ya, lalu membujuk dengan kata-kata yang menyejukkan keluarlah Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i irji'i ila rabbiki radiyah radiyatan mardiyah fadkhuli Fadukhuli fi ibadi. Diseru oleh malaikat, wahai nafsu yang tentram, wahai jiwa yang tenang, keluarlah, sekarang keluarlah. Pak, orang beriman ini diperlihatkan kehadapannya satu pemandangan yang belum pernah makhluk di bumi ini melihat pemandangan itu seumur hidupnya. Pemandangan apa? taman di antara taman-taman surga. Pemandangan yang membuat terpesona, terpukau, bagaikan terhipnotis dan ingin loncat dari tubuhnya. Nyawa ini seperti ingin keluar dengan sukarela, ingin menyongsong ke tempat yang dia lihat. Lihat Nabi Muhammad ketika sedang sholat gerhana, beliau pernah di depan para sahabat, ya ini sahabat di belakangnya, beliau sholat. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maju ke depan, tangannya seperti ingin menggapai sesuatu. Spontan. Nabi lupa kalau dia sedang sholat. Dia berusaha untuk menggapai sesuatu. Tak lama kemudian setelah itu dia mundur ke belakang sehingga tertabraklah soft pertama di belakang. Ada apa yang dilihat oleh Nabi? Pemandangan surga. Kata Nabi, aku melihat pemandangan surga dan ada satu buah yang sangat dekat dengan jangkauanku. Makanya aku berusaha untuk mengambilnya. Lupa Nabi bahwa dia sedang di bumi. Pemandangan surga yang diperlihatkan kepada calon orang beriman yang akan meninggal dunia ini diperlihatkan Pak, menyebabkan rasa sakit dari kematian itu berkurang sepersekiannya. Hanya Allah yang tahu berapa takaran kurangnya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, masih ingat nggak bagaimana wanita-wanita dalam cerita surat Yusuf memotong tangannya sendiri setelah melihat Yusuf? Hah? faqatta'na aydiyahum mereka potong-potong qatta'a itu Pak kalau qatta'a sekali potong qatta'a itu berulang-ulang Pak telapak tangannya diirisnya lagi sekejap pun dia tidak mau mengedipkan matanya tidak mau melewati momen yang sempurna ini mungkin Pak kalau dia ada sekarang tabrakan di mana-mana mobil kalau dilewat di mobil Pak dan orang tabrakan nggak nyadar masih melihat ke situ pemandangan Yusuf yang luar biasa. Rasa sakit itu jadi hilang saat mereka melihat sesuatu yang mempesonakan, yaitu lewatnya Yusuf. Faqatta'na aydiyahunna. Kapan mereka sadari? Saat Yusuf sudah hilang dari pandangan mereka, baru seluruh mereka menjerit. Orang beriman diperlihatkan kepadanya pemandangan surga yang menyebabkan dia betul-betul merasa terkurangi rasa sakitnya, apalagi mujahid yang terbunuh di medan jihad yang bernilaikan syahid sakitnya bagaikan yang dicubit saja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat ini mengeluarkan dengan perlahan-lahan sementara roh sendiri melihat tempat yang disediakan untuknya di pemandangan yang dilihatkan kepadanya dia sudah betul-betul ingin menuju ke situ dan dengan sukarela untuk lepas, Pak. Malaikat hanya membantu mengeluarkan. Maka keluarlah roh itu bagaikan rambut yang ditarik dari tepung yang kering sele lambut lunak malaikat mengeluarkannya. nggak melawan, Pak. Setelah itu malaikat yang 70 ribu yang lain langsung sigap memandikannya dengan air yang dibawa dari langit. Roh ini dimandikan dan langsung dibungkus dengan kain yang dibawa dari surga sehingga roh ini yang memang sudah wangi dan harum bertambah sempurna kewangiannya, harumnya. Lalu mereka kata Rasulullah disolatkan oleh 70 ribu malaikat yang datang dari langit untuk menyongsong dan menjemput nyawanya. Subhanallah. 70 ribu malaikat mendoakan, menyolatkan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 100 orang beriman saja. 100 orang beriman saja menyolatkan seorang muslim haram baginya azab kubur. Lah malaikat itu orang beriman enggak? Hah? Orang beriman. Berapa jumlahnya? 70 ribu. Siapa yang akan disolatkannya? Mukmin. Mukmin, orang yang beriman, yang prestasinya semasa hidup benar-benar membuat ridho seluruh makhluk yang ada di langit dan ridho orang-orang beriman yang ada di sekitarnya di bumi. Kemudian setelah selesai dikapani, disolatkan dua rakaat uh, eh, eh, empat kali takbir, kemudian dibawa ke langit. Sepanjang perjalanan, para malaikat-malaikat ini kata Rasulullah saling bercerita, si fulan ini ahli tahajud. Yang lain berkata si fulan ini sangat menjaga sholat lima waktunya. Yang lain bercerita kepada yang lain, yang kami tahu si fulan ini sangat berbakti kepada kedua orang ibu bapak kandungnya. Yang lain berkata, si fulan ini Masya Allah sangat pandai menjaga hubungan tali silaturahim. Yang lain berkata si fulan ini yang saya tahu adalah orang yang paling dermawan Hobi berinfak dan bersedekah kemana-mana karena Allah Yang lain lagi berkata Masya Allah yang saya tahu si fulan ini sangat menjaga som Senin dan Kamisnya Kalau ada ayamul bait dia akan jaga puasanya Hah? Tidak ada peluang-peluang puasa yang ada ditawarkan dalam Islam melainkan dia mengerjakannya. Dia adalah ahli puasa. Pokoknya Pak, kebaikan apa yang rutin hamba ini lakukan semasa hidup di dunia menjadi bahan perbincangan yang indah di lidah para para malaikat. Sampai di langit dunia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, roh ini malaikat mengetok pintu penjaga gerbang langit dunia. Malaikat-malaikat penjaga langit dunia bertanya, "Siapa yang kalian bawa ini? Alangkah harumnya, alangkah wanginya. Maka malaikat-malaikat yang mengiringi ini berkata menjawab, ini adalah fulan, dia dari Sidoarjo, dia adalah keturunan Anu, dia lahir dalam keadaan begini, lalu dia memeluk Islam, lalu dia mengamalkan dalam Islam amalan ini, ini, ini, ini, ini. Semua kebaikannya diceritakan oleh para malaikat itu dengan penuh semangat. Apa kata malaikat-malaikat penjaga langit dunia? Kalau begitu stop dulu, izinkan kami ikut menyolatkannya. Dibukalah pintu gerbang langit dunia dan roh ini pun disolatkan oleh seluruh malaikat yang ada di lapis langit dunia. Allahu Akbar. Tambah berapa jumlahnya? Allahu A'lam. Disolatkanlah roh yang beriman ini. Lalu dibawa ke langit yang kedua. Begitu juga kasusnya sampai ke langit yang ketujuh, Pak. Setiap lapis langit kita disolatkan oleh oleh, oleh para malaikat. Masya Allah sampai ke di lapis langit ketujuh terdengarlah suara dari arash Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ini hadis sahih muslim ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman telah aku ketahui hambaku ini dan aku telah mengakui atau menerimanya sekarang kembalikan dia ke jasadnya di bumi untuk menjalani proses standar operasional yang sudah ditetapkan Ya. Maka kembalilah roh ini dibawa ke bumi dan diharapkan Rasul mengatakan segerakanlah kamu menyelenggarakan jenazah orang yang meninggal dunia agar ketika malaikat di langit sudah selesai roh ini dibawa si jasad juga sudah sudah ada di kuburan nah jadi tinggal masukkan saja kaum muslimin tapi gerakan malaikat lebih cepat kemudian dia turun membawa roh ini kembali saat itu Allah mengizinkan hanya saat itu karena hadisnya sahih ya. Allah mengizinkan si roh ini melihat jasadnya di bawah-bawah. Di situ dia berkata, aduhai kiranya kemana engkau akan bawa jasad ini kata roh kita, roh orang beriman ini. Setelah dimasukkan ke liang lahat, ditutup papannya, kaum muslimin roh tersebut baru akan dimasukkan ke tubuhnya setelah orang yang paling terakhir di langkah ketujuhnya meninggalkan kuburan kita dimasukkan. Saat itu bunyi terompah itu orang yang terakhir tersebut terdengar oleh roh ini. Coba aja nanti Pak nggak percaya. Iya. Terdengar olehnya dengan sangat jelas. Ibarat Pak kita tinggal di lantai satu, orang yang di lantai dua, lantai atas itu lantainya adalah kayu. Jadi kalau di jalan kedengaran nggak? Ibaratnya begitu tapi sudah nggak bisa lagi BBM-an. Oh, jangan tinggalkan aku dong. Nggak ada lagi cerita kaum muslimin. Tidak ada lagi oh jangan tinggalkan saya segala macamnya, tidak ada. Allah. Saat itu didatangilah dia oleh dua orang malaikat yang mat kedua bola matanya merah bagaikan api yang membara wajahnya seburuk-buruk wajah yang pernah dilihat oleh manusia padahal ini orang beriman pak begitu saat itu bertanyalah malaikat ini dengan pertanyaan yang suaranya bagi si mayat menggelegar bagaikan petir yang menyambar dekat pangkal telinganya Marabuk. wama dinuk wamada taqulu an hadha rajul pertanyaannya cuma tiga Walaupun pertanyaan ini dibocorkan oleh Allah sekarang lewat lidah Nabi, nggak bisa dihafal jawabannya, Pak. Dihafal dong, biar bisa dijawab. <laughs> nggak bisa. Yang mampu menjawab ini dengan benar adalah orang yang ketika hidup di dunia telah membenarkan isi jawaban itu dan hidup dalamnya. Dialah yang akan diberi oleh Allah kemampuan menjawab. Nah, kaum muslimin, disitulah menjawab roh yang beriman ini nanti. Rabbi Allah dini al-Islam wa hadzal rajul Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Roh yang beriman akan menjawab dengan benar. Dari mana dia bisa menjawab? Padahal melihat bentuk malaikat saja, semua orang yang melihatnya pasti tidak akan mampu menahan jiwanya Pak ketakutan. Allah berfirman, يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا والآخرة الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة Allah kokohkan lidah orang-orang beriman ketika dia masih hidup di dunia dan ketika masuk ke alam akhirat Allah kokohkan lidahnya sehingga dia mampu menjawab Pak. Orang beriman ini mampu menjawab begitu. Kau muslimin Sekali lagi, yang mampu menjawab hanyalah orang yang semasa hidupnya memang Allah yang diibadahinya. Memang Allah yang ditauhidkannya dan dia tidak mensyirikkan Allah. Hanya yang macam ini yang mampu menjawab Rabbi Allah. Orang yang semasa hidup di dunia menjalankan undang-undang Allah, orang yang menjalankan peraturan hidup dari Allah, mulai dari urusan WC, sampai urusan pakaian, sampai urusan akhlak, sampai urusan muamalah, perdagangan, sampai hubungan suami istri, sampai urusan apapun saja. Dia jalankan semua peraturan Allah. Maka dialah yang mampu menjawab Rabbi Allah. Dia mampu menjawab dini al-Islam adalah orang-orang yang memang betul-betul ketika hidupnya di dunia dia memasukkan dirinya ke dalam dinul Islam kafah ya kafah lalu dia mampu menjawab Wahada Rasul Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahada Rasul Muhammad Rasulullah. Orang yang mampu menjawab begini hanyalah orang yang betul-betul menjunjung tinggi yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang erat dengan sunnahnya, mengamalkan sunnahnya dia mampu menjawab. Setelah dia menjawab, terdengarlah suara menggelegar dari langit kata Rasulullah, di mana Allah berfirman, Aku telah mengakui hambaku ini dan aku telah membenarkan jawaban-jawabannya maka tempatkanlah ia pada tempat yang dijanjikan untuknya. Sesaat setelah itu wahai hamba-hamba Allah, segera diperlihatkan kepadanya pemandangan neraka. Hah? Sebentar kaum muslimin. Sebentar. Rasulullah saw bersabda, "Tidak seorang pun di antara kalian yang hari ini hidup dan siapapun yang hidup di bumi ini melainkan telah Allah tetapkan satu tempatnya di dalam sur surga. Allah bangunkan satu istana besar yang luasnya 70 mil kali 70 mil. Lihat nanti dalam buku Hadil Arwah Ila Biladil Afrah oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tamasya ke surga. Lihat dalam kitab itu hadis sahih Rasulullah menceritakan setiap orang yang hidup di bumi ini, apakah dia beriman, apakah dia kafir, asal dia hidup di bumi ini, Allah membangunkan untuknya satu rumah di dalam surga atas namanya. Masya Allah. Luasnya 70 mil kali 70 mil. Itu baru bangunannya Pak. Jadi nggak ada apa-apanya ya. Pernah nggak, Bapak, satu mil itu berapa Pak? Satu? Oh, udah satu kilo sekian kata beliau. Saya bantulah sedikit. Anggap saja kita ratakan dulu satu setengah kilo. Karena ada yang mengatakan 1,6. Ada yang mengatakan 1,5. Kita ambil yang paling kecil aja dulu dah. Yaitu 1,5. Kalikan 70 105 kilo meter Masya Allah Batanya Batu batanya Kata Rasulullah adalah emas padat Emas ya bukan emas Kalau emas ini emas semua nih Emas padat luar dalam Batanya kaum muslimin Kemudian pasirnya Semennya, adukannya Yakut, zabarjat adalah benda-benda mulia yang sangat mahal dan itu luasnya 105 km kali 105 km. Subhanallah. Ya, barakallahu fiik. Nah. Oh ya, ternyata ibu di atas juga terbantu. Apalagi saya, Bu. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan diperlihatkan kepadanya pemandangan surga apa yang dia lihat namanya tertulis itu ah istana ini adalah milik namanya siapa pak ah Bambang milik Pak Bambang namanya pak Ibrahim subhanallah istana yang itu tertulis di depannya Ibrahim pemiliknya nanti adalah Ibrahim Bapak, setiap bapak yang ada, setiap manusia yang hidup di muka bumi telah ditetapkan dan dibangun untuknya satu istana atas nama dia di dalam sur surga. Ibrahim, Bambang, Zulkifli, Muhammad Ali. Iyalah harus masuk. Aha. Kaum muslimin, selanjutnya tidak seorang pun di antara kalian kata Nabi yang hari ini hidup di sini Melainkan saat ini sudah ada namanya di dalam neraka Pak Ibrahim Sudah ada nama Pak Ibrahim dalam neraka Pak Sudah ada pintu khusus Di dalamnya adalah ruang penyiksaan Dengan alat-alat siksa yang belum pernah terbayang oleh manusia Dan tertulis di pintu itu Inilah the Inilah tempat tinggalnya Ibrahim Orang Sidoarjo Nah, Bapak juga, Pak. Bapak juga. Sudah ada namanya Bapak, Pak Bambang. Di dalam neraka, Zulkifli juga. Biar adil gitu, Pak ya. Memang benar seperti itu. Siapapun yang hidup di bumi ini, satu namanya dan tempatnya telah tersedia di dalam neraka hari ini. Dan satu nama dan tempatnya juga sudah tersedia di dalam surga hari ini. Maka kaum muslimin, kita lanjutkan kisah roh tadi dibukakan pernah satu pintu gaib di mana di situ dinampakkan ada satu pintu kamar penyiksaan dan apa-apa penyiksaan yang ada di dalam itu tersedia dan di pintu itu tertulis nama dia maka ketakutlah orang beriman ini yang dalam kubur itu ketakutan melihat di mana tempatnya telah tersedia Masya Allah Bapak akan lupa nanti ceramah saya nih Pak Bapak hanya akan ingat nanti ketika Bapak sudah selamat dari azab kubur Bapak diletakkan di tempat yang tinggi baru Bapak cerita benar ya akan disampaikan oleh Ustaz Zulkifli dulu. Benar ya yang ada dalam buku hidup sesudah mati dulu dan seterusnya. Jadi dilihat pemandangan neraka ketakutan. Namun apa kata dua malaikat ini? Mungkar dan Nakir. Allah telah menyediakan tempatmu di sini dan engkau harus disiksa di sini. Tapi karena engkau mengalahkan hawa nafsumu dalam kehidupanmu di dunia, Engkau tundukkan jiwamu kepada Allah. Engkau masuk ke dalam Islam secara benar. Engkau ikuti Rasulullah. Maka tempat ini disegel selama-lamanya darimu. Kau tidak akan pernah memasukinya. Dari ketakutan yang begitu dahsyat langsung lepas. Ah, lapang. Karena berarti dia tidak akan pernah menjadi penghuni tempat itu. Dan tempat itu adalah di neraka. Benar-benar menakutkan. Lalu setelah itu kata Rasulullah, dibukakan lagi pemandangan baru. Dan dihamparkan jalannya yang sangat indah. Diperlihatkan kepadanya istana yang maha indah. Maha indah ciptaan Allah di dalam surga. Di gerbangnya tertulis nama dia. Allahu Akbar. Dengan segala kenikmatan yang tersedia calon-calon istri yang ada di dalamnya. Ya Allah, ya Rabbi, hati meloncat-loncat kegirangan, badan ingin ingin langsung meluncur ke sana. Saat orang beriman ini berusaha berjalan ke situ ditahan oleh malaikat, mau kemana boy? Ke situ, itu kan tempat saya. Sebentar, sabar, tunggu. Kamu baru diizinkan masuk ke sana, ke tempat yang memang disediakan buat kamu setelah kiamat. Jadi aku tuh sabar. Sementara kamu akan ditempatkan di tempat yang tidak kalah nyamannya, yaitu di taman taman surga. Sabar. Jadi saya baru boleh masuk ke sana setelah kiamat. Iya, disitulah dia berdoa. Allahumma ajilis sa'ah. Ya Allah, segerakanlah kiamat. Ya Allah, cepatkanlah kiamat. Kenapa, Pak? Kepengen jumpa dengan bininya. Yang ada di surga, bidadari lah ibu-ibu mulai cemburu. Terus kami gimana dong? Kabar baik buat ibu insya Allah. Saya selingi sedikit dengan intermezzo tetapi ini menyegarkan sekali. Agar ibu-ibu juga tidak sesak nafas di atas sana. Kabar baik buat ibu. Ibu tahu tidak betapa cantiknya satu orang bidadari. Kata Rasulullah, kalau sempat beda dari tersebut satu orang saja turun ke bumi ini, lalu seluruh laki-laki yang ada di muka bumi ini sempat melihatnya, maka hilanglah seleranya sampai dia mati dengan wanita manapun wanita bumi ini. Kemudian langsung putus-putus sarafnya. Saraf seksualnya. Ibarat Pak, ini tegangan-tegangan tinggi. 500 ribu volt Sementara Kabel cuma hanya mampu mampu menampung 100 volt Hancur, Pak. Impoten seumur hidup, mungkin mati orang melihat, melihat bidadari. Subhanallah, saking dahsyatnya bidadari itu. Dan mereka bersenandung dalam surga bahwa tidak ada yang mampu mengalahkan kecantikan kami. Kaum muslimin, ternyata kata Rasulullah, wanita dunia yang solehah apabila dia masuk ke dalam surga dia akan dicemburui oleh seluruh bidadari-bidadari surga karena Allah memberikan kepada wanita dunia yang masuk surga kecantikan 70 kali lipat dibandingkan kecantikan bidadari waduh Masya Allah makanya Pak kalau memang cinta sama bininya asli cinta bawa dia ke jalan Allah yang benar bawa dia ke surga pak biar bapak dapatkan kecantikan yang mengalahkan 70 kali lipat kecantikan bidadari dan bidadari jadi dayang-dayangnya doang Seneng bu di atas mau masuk surga bu ya taat pada suamimu jadilah wanita solehah kunci wanita soleh akan masuk surga dari pintu manapun dia mau lima kata Nabi yang pertama jaga sholat lima waktunya dan utamakan sholat itu on time bukan in time tapi on time Tahu Bu apa itu on time dengan in time? Bukan bukan onde-onde, bukan gado-gado ya. On time tepat pada waktunya. Yang kedua, jagalah puasa Ramadan. Jangan pernah ada yang bolong ya Bu ya. Kalau sempat bolong karena halangan bulanan segala macamnya ganti cepat atau minimal tuh fidyah. Yang ketiga, kemudian hendaklah mematuhi suaminya. Taatilah suaminya. Nah, itu dia kuncinya, Bu. Ya bapak kita ketawa. Ada apa bapak ketawa? Pak? Ya, seneng ya. Nah, memang begitu pesannya dalam agama. Wanita hanya akan masuk surga kalau dia taat pada suaminya. Selama tidak taat dalam maksiat tentunya. Nah, nah yang keempat. Wanita ini harus pandai menjaga kehormatannya. Dia harus pandai menjaga kehormatannya. Maaf ya, empat ya. Apabila dia pandai menjaga kehormatannya, Qila laha yaumal qiyamah dikatakan kepada wanita tersebut pada hari kiamat nanti udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Subhanallah. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun dari pintu-pintu surga yang kamu mau. Silakan masuk. Baik, kita kembali kepada topik kita. Sampai di mana tadi, Pak? Saat dia melihat tempatnya dalam surga, dia loncat mau pergi ke situ ditahan oleh malaikat sebentar sabar Hah? tempat kamu menjelang kiamat yuk maka dianterin pak dianterin seperti tamu terhormat ke suatu tempat di mana disitu sebut disebut dengan raudhah miryadil jannah pernah dengar ini al qabru raudhatun miryadil jannah kuburan itu adalah satu taman di antara taman-taman surga. Subhanallah. Berarti orang ini diantarkan ke taman surga menjelang kiamat dia bersenang-senang di situ. Dan kumpul-kumpul, kongkow-kongkow, ngobrol-ngobrol tanpa ada kewajiban apa-apa, tanpa ada lagi ketakutan apa-apa, tanpa kesedihan apa-apa dengan arwah orang-orang beriman yang telah meninggal terlebih dahulu. Ha. Sudah nunggu sambil menunggu kiamat, dia bersenang-senang di taman surga. Ya Allah, ya Rabbi, indahnya kisah perjalanan roh ini. Semoga roh yang ini adalah roh kita berikutnya nanti, Pak ya. Amin. Ya Rabbal syaratnya harus jadi mukmin yang benar, mukmin yang soleh, mempunyai akhlak yang mulia baik pada istri, lembut pada istri, baik pada anak, baik pada orang tua, tetangga, masyarakat, amanah, nggak suka maling, nggak suka mentelantarkan sholat, mempermainkan agama Allah, insya Allah dia akan meninggal seperti ini dan dia akan bertempat tinggal di setelah itu. Allah alaihim walahum yahzanun. Sampai kiamat tidak ada lagi kesedihan. Subhanallah, Pak. Bapak jangan pikir ya, nanti rusuh Bapak di alam barzakh walaupun dari taman surga nih mikir terus aduh apa yang terjadi saya mikirin anak saya masih kecil-kecil sekolahnya sampai bayarin ya yang ngantarin sekolah siapa ya terus bini saya ketika saya meninggal lagi sakit juga loh bapak takkan mikirkan itu semua pak ayatnya jelas dalam Al-Quran Allah mengatakan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Senang-senanglah kamu di sini. Ini sudah dijanjikan buat kamu. Di sebelumnya Allah khawfun alaihim walahum yahzanun. Kamu tidak perlu lagi sedih dan tidak ada kan yang disedihkan lagi, Pak. Walahum yahzanun. Tidak ada perlu takut, tidak perlu sedih. Insya Allah, Pak, yang tinggal di dunia sudah urusannya pula. Allah yang Maha Hidup yang akan menjaga. Allah yang Maha Hidup yang akan merawat. Ibunda saya yang tercinta meninggalkan kami, kami masih kecil-kecil, Pak. Bahkan dia meninggal setelah melahirkan anak jam 2 malam, ya, jam 2 dini hari. Kemudian jam 10 pagi hari Minggu saya masih ingat beliau meninggal dunia. Anak baiknya yang hanya sebesar ini pas lahir tuh, Pak. Kurang dari satu kilo, Bu. Benar, Bu? Kurang dari satu kilo beratnya. Ternyata anak tersebut, inilah adik saya paling kecil, sekarang telah punya anak tiga orang dan dia adalah wanita yang cukup tinggi. Tanpa ada ibu yang mengasuhnya kok bisa hidup. Makanya bu, jangan pernah pikir pak. Bu, setelah kita meninggal anak-anak kita gimana? Allah yang urus. Nah, Makanya besok ini kalau ada panggilan dan seruan berjihad menyelamatkan Indonesia dari revolusi Syiah yang terlaknat, jangan ragu-ragu. Maju! Yang tinggal bagaimana? Allah yang maha hidup yang akan urus. Ibu-ibu juga begitu. Suruh para suaminya berangkat, Mas. Bantu TNI kita, bantu Polri kita, selamatkan Republik Indonesia ini dan tegakkan syariat. Wah, kan begitu kan? Luar biasa kaum muslimin. Jadi jangan ragu, yang meninggal pergilah dengan selamat, tenang dan yang tinggal maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kisah roh yang kafir. Bagaimana yang terjadi dengan mereka? Dengarkan berikut ini hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Roh pendosa, roh penjahat, roh yang suka berkhianat kepada Islam dan umat Islam, roh yang suka mata-matai kaum muslimin lalu menyakiti mereka dengan fitnah-fitnah yang tidak benar. Apa nasib roh mereka? Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ini orang yang ini turunlah 70 ribu malaikat yang berwajah hitam mata mereka tegang merah dan rupa mereka sangatlah bengis kejam 70 ribu serem semuanya Masya Allah 70 ribu wajah-wajah yang tegang wajah-wajah yang angkuh wajah-wajah yang kasar wajah-wajah yang biadab turun sebanyak itu Pak maka gelisahlah si calon mayat yang kafir ini. Lalu salah seorang yang paling buruk rupanya dari seluruhnya itu keluar dari rombongan. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan mulai meletakkan tangannya. Bukan seperti ini lagi, tapi memasukkan jari-jari tangannya ke dalam mulut. Ya, satu bersama menarik sini, satu bersama menarik sini. Lalu berkata, Ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji. Wahai jiwa yang kotor, Hai pemaksiat, ya kafir, keluar. Keluar. Dipaksa keluar. Seperti Pak, kadang-kadang saya merukiah, ada setan yang bandel. Maka terjadilah apa yang terjadi seperti pengalaman Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dipukulinya setan yang merasuki tubuh orang ini dengan kayu sampai-sampai patah kayu tersebut sampai-sampai setan yang ada di tubuh orang ini keluar sampai-sampai sakit dan lelah tangan kanannya Ibnu Taimiyah setelah siuman setannya mampus ya Ibnu Taimiyah bertanya kepada orang yang punya badan gimana udah enak sakit terasa sekarang enggak ada malah terasa enak begitu Pak orang yang setan ada dalam tubuhnya kalau menyuruhnya keluar Pak biasanya banyak yang keras kepala nggak mau keluar Ya, kadang-kadang cara mengeluarkannya dipukul punggungnya. Ukhruj ya Allah. Lihat Nabi mengeluarkan oh, setan yang mengganggu ibadah sholatnya seorang sahabat kan. Kan datang pada Nabi ya Rasulullah. Saya selalu sholat tuh sering lupa. Pikiran kemana-mana, rakaat juga sering lupa. Maka Rasulullah menghantam dadanya. Tepuk. Ukhruj ya Allah. Ya. Ukhruj ya Allah. Keluarlah kamu hai musuh Allah. Itu level Rasul. Kalau level kita nggak cukup sekali pak ya kedepak kedepuk kedepak keluar kamu musuh Allah kalau level rasul imannya saja sudah sangat ditakuti oleh setan kalau level kita apa sampai dua jam pak capek nih ya depak debu depak debu keluar kamu musuh Allah keluar ya ya ya ya ya, ya saya keluar saya keluar ya itu ngeyel pak sampai dia muntah darah sampai dia ini selesai baru bebas orang ini Kaum muslimin yang kami muliakan, nyawa yang ada di tubuh kita yang suka buat mesum ketika hidup di dunia, yang suka berzina, yang suka korupsi, yang suka menipu, yang suka mengkhianati, yang suka melakukan hal yang lucu, eh, yang yang yang tidak baik yang dilarang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyawa ini, Pak, ketika dia disuruh keluar, dilihatkan kepadanya pemandangan neraka tempat tinggalnya yang ada di neraka. Dilihatkan kepadanya. Dilihatkan jenis siksa apa yang akan ditanggungnya nanti dan di situ tempatnya. Makin takut, Pak. Makin takut, makin tidak mau meninggalkan tuh badan. Saya kok dari masalah arwah ke kucing, apa urusannya? Begini, maksud saya, pernah kan berinteraksi dengan kucing kan? Coba bawa kucingnya ke lantai atas, lantai tingkat 5. Lalu pergi ke balkonnya, jatuhkan dia, Pak, kucingnya Pasti kucing melihat ketinggian yang begitu tinggi, langsung mencengkramkan kuku-kukunya ke kulit kita. Betul tidak? Hah? Semakin kita paksa dia, kita lepaskan, semakin kuat cengkeramannya. Lalu makin sakit gak kita, Pak? Makin sakit karena dia tidak mau dilepas. Roh orang kafir, roh pendosa, dia tahu di mana tempatnya, maka dia akan cengkram seluruh mili demi mili. Ya? Seluruh inci demi inci daripada tubuh ini akan dipegangnya kuat-kuat sehingga kesakitan sempurna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kematian itu lebih hebat daripada digilas oleh bumi ini. Janganlah bumi lagi. Coba salah seorang di antara bapak pergi ke jalan lepas ke sana. Suruh salah satu mobil tronton. Mobil tronton yang kosong, Pak. Jangan berisi lah. Lalu bapak tiduran, kemudian digilas dari bawah sampai ke atas, habis itu pengalamannya tolong ceritakan di sini. Gimana rasa sakitnya? Lah orang yang mati kata Rasulullah SAW bagaikan digilas oleh bumi. Sakitnya. Sakaratul maut. Disitulah kata Rasulullah orang ini akan merasakan regangan kematian yang menyakitkan. Oh, oh, oh ditarik. Kata Rasulullah, bagaikan keledai yang disembelih. Bunyi suaranya. Ini orang, nyawa orang kafir, Pak. Pendosa. Pemaksiat. Kematiannya sangatlah tragis. Saya pernah menyaksikan beberapa kematian yang seperti ini. Alhamdulillah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Allah berfirman dalam Al-Quran. Malaikat maut ini menghantam dadanya memukul punggungnya dan juga menghantam jidatnya menghantam pelipisnya menyuruh keluar jadi ternyata malaikat sama dengan perukiah pak ketika menyuruh kesetan keluar main pukul sana sini ya eh mohon maaf tidak seluruh rukiah harus pukul-pukulan pak ya seringnya kalau saya merukyah dengan izin Allah Subhanahu taala jarang jarang sekali terjadi saya itu mukul jarang mungkin ada 97% itu saya hanya merukyah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu taala selesai tapi mohon maaf saya bukan tukang rukyah nah, jangan pula datang nanti Ustaz Zul bisa tukang rukyah enggak selalu saya tolak itu ya saya kalau hanya ada lapang waktu sementara hamba Allah ini memang betul sedang kritis waktu saya lapang insya Allah saya tolong tapi kalau diminta jadi perukyah, saya menolak, Pak. Ya, bukan bukan merukyah kerjaan saya. Cuman saya biasa memberikan ilmu bagaimana merukiah mandiri. Nah, baik kita kembali kepada topik kita ini. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi keluarlah roh ini dengan kesakitan yang tidak dapat dibayangkan dan di situ jasadnya tadi, rohnya tadi langsung dibungkus dengan kain kasar yang dibawa oleh 70 ribu malaikat tadi dari langit Pau busuk kemudian roh tersebut dibawa dengan hina pak bagaikan bangkai anjing gila ha? dibawa dimasuk dalam karung dibawa dengan hina diseret-seret begitu lalu seluruh malaikat bercerita tentang kejahatan-kejahatannya dulu di bumi ini adalah orang yang suka berzina dengan istri tetangga ini dia ketika hidup dia sering mentertawakan orang-orang yang memakai jenggot Hah? Ini orang ketika hidup di dunia dia sering mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sering mengejek orang-orang yang sholat. Ini orang sering menghina Al-Qur'an. Ini orang sering wah semua kejelekannya diceritakan oleh para malaikat. Sampailah di langit dunia ditahan oleh malaikat penjaga gerbang langit dunia dan berkata, "Alangkah buruknya, alangkah busuknya siapa yang kalian bawa ini?" maka diceritakan oleh para malaikat ini adalah penjahat ini ini ini ini ini ini ini, apa kata malaikat penjaga gerbang langit dunia stop jangan pernah dia masuk dan saya tidak izinkan saya tidak izinkan dia melewati lapisan langit dunia ini gerbang itu ditutup rapat-rapat lalu terdengarlah suara dari langit campakkan dia kembali ke bumi untuk menerima apa yang telah dijanjikan kepadanya sebagai balasan atas kejahatan-kejahatannya ketika hidup. Nah kaum muslimin, begitu cepatnya padahal yang tadi diperlakukan dengan sangat mulia yang pertama disolatkan dielu-elukan dipuji-puji dibangga-banggakan lalu baik-baik diantarkan ke bumi ini enggak dilemparkan kembali ke bumi seperti barang busuk yang tidak boleh lama-lama dalam mobil <laughs> secepatnya dibawa ke bumi kemudian ketika singkatnya ketika jasad yang kafir ini dimasukkan ke liang lahatnya dan ditemukanlah dengan roh saat itu telinga mampu mendengar. Langkah yang terakhir dari langkah ketujuh orang yang terakhir meninggalkan kuburan. Dia melihat seluruhnya gelap, sempit dan ketakutan, ketakutan. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kemudian datanglah dua malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaannya sama dengan tadi. Tapi melihat mungkar dan nakir maka hamba-hamba Allah bagaikan mau lepas jantungnya. Namun saat itu dia sudah tidak mungkin lagi untuk mati atau bunuh diri. Orang kafir ini mau bunuh diri dalam kubur, nggak ada cerita. Hamba-hamba Allah ditanya oleh malaikat marrabbuk wa ma dinuk wa ma taqulu an hadha rajul. Tidak ada satupun yang bisa dia jawab kecuali orang munafik kata Nabi. Marabbuk dia tidak mampu jawab. Wa ma dia tidak mampu jawab. Tapi ketika ditanya wa madza taqulu an hadzal rajul khusus si munafik, kalau orang kafir tidak boleh jawab sama sekali. Khusus orang munafik dia menjawab di bidang yang ini, pertanyaan terakhir, apakah pendapatmu tentang laki-laki ini? Yaitu maksudnya Nabi Muhammad. Maka dia akan menjawab manusia banyak berkata dia itu adalah Rasulullah. Dan saya juga hari ini mengatakan Eh, sesuai dengan kata-kata orang, ikut-ikutan saja. Dia adalah Rasulullah. Itu Pak, mentang-mentang nada saya datar begini bukan berarti begitu cara dia jawab nanti. Dengan suara yang sangat ketakutan, nafas yang terputus-putus. Sementara pertanyaan pertama kedua jawabannya kata Nabi, "Oh, oh." Hanya itu saja jawabannya, tidak ada jawaban yang lain. Ibarat Allah selanjutnya diperlihatkan kepadanya pemandangan surga. Ya Allah tundalah kiamat. Ya Allah lamakanlah kiamat karena takutnya dia menempati apa yang telah dia kasih dikasih lihatkan kepadanya. Paham kaum muslimin? Mulailah sejak itu dia disiksa. Dia dihantam, dia disiksa. Jeritannya kata Rasulullah terdengar oleh seluruh makhluk yang ada di bumi ini illa thakalain kecuali thakalain yaitu jin dan manusia. Masya Allah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ini perjalanan tentang ruh. Saat dia sudah menyelesaikan tanya jawab dengan malaikat, diperlihatkan apa yang diperlihatkan, maka roh orang munafik, orang kafir dihantamkan dan diantarkan ke dalam perut bumi. Syekh Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dia di tempat tinggalkan dalam sijin ha? di asfalas safilin azab pagi petang siang dan malam la haula wala quwata illa billah kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan apabila kita mendengar ini maka buat bapak dan ibu yang kami muliakan kira-kira menurut bapak dan ibu yang kayak mana kita akan alami nanti Pak di antara yang dua ini yang kayak mana? Mohon jangan jawab sekarang. Kalau Bapak jawab sekarang, insya Allah yang pertama Ustadz, pede amat. Insya Allah yang pertama Ustadz, insya Allah yang pertama Ustadz. Kalau kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan Allah mengantarkan kami seperti kelompok pertama, benar. Tapi yang pertama Ustadz, terlalu pede Pak. Atau jangan pula berputus asa kayaknya yang kedua saya nih Ustadz. Itu juga tidak. Nah, kita tidak boleh ya. Kita harus Ya Allah, janganlah engkau masukkan hamba pada kelompok orang yang meninggal dunia di cerita Rasulullah orang yang fasik, mujrim, munafik ini. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang coba buka halaman 64. Buka kitabnya halaman 64. Di manakah roh manusia yang telah mati Nah ini dia. Di manakah roh manusia yang telah mati? Kita sudah sebutkan tadi. Roh manusia ini mukmin. Ini mukmin. Ini kafir. Kafir ini terdiri dari seluruh orang yang di luar agama Islam. Kemudian orang-orang munafik yang nifaknya nifak akbar, ya. Nifaknya nifak akbar atau musyrik, syiriknya syirik akbar. Ya, atau dia melakukan salah satu di antara sepuluh pembatal Islam, keislaman. Coba buka dalam buku-buku tauhid, tulisan para ulama-ulama kita terdahulu dan sekarang tentang sepuluh pembatal keislaman ini. Ini wajib untuk kita ilmui bersama-sama. Nah apabila dia melakukan salah satu di antara sepuluh ini dan meninggal sebelum sempat taubat, dia terhitung kafir. Ini sama-sama mati, masuk ke alam barzakh. Kalau orang beriman tadi tempatnya jelas di a'la illiyin. A'la illiyin atau disebut juga dengan sebutan yang lain yaitu di apa? Al malaul a'la. Ya. Di al malaul a'la. Ibarat Allah sementara orang kafir letaknya di sijin yaitu asfalas safilin dalam perut bumi asfalas safilin Masya Allah diapain dia disiksa sampai kapan sampai hari kiamat hadis-hadisnya banyak silakan nanti dibaca di situ orang-orang yang disiksa di alam kuburnya silakan nanti dibaca yang belum punya buku tersedia di luar nanti dibaca Pak kaum muslimin lalu ceritakan setelah dibaca Apakah salah satu penyebab azab kubur itu ada saya kerjakan nggak hari ini? Coba lihat Pak, kenapa seseorang diazab dalam kuburnya? Apa yang dia lakukan ketika hidupnya di dunia? Hadis-hadisnya sahih, jelas betul Nabi menceritakan step demi step, langkah demi langkah yang terjadi kaum muslimin. Kenapa seseorang diazab? Ada juga tentang yang sekarang ini sebentar lagi kita akan masuk penyebab-penyebab amalan-amalan di dunia yang menyebabkan orang lepas dari azab kubur. Tidak akan pernah merasakan azab kubur. Nah, apa amalannya? Siapa-siapa orangnya? Insya Allah Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau tak sempat kita sampaikan hari ini semuanya, kita telah mengisyaratkan dan rujuklah kepada kitab-kitab yang telah ditulis oleh para alim ulama kita yang bermakna salaf. Kaum muslimin, selesai. Kita tidak tahu. Satu di antara dua ini manakah posisi kita. Cuma saya memberikan renungan sebentar pada Bapak Ibu sebelum kita mulai menguraikan halaman 64. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan Saya buat renungan sebentar buat bapak dan ibu semuanya Pernah dengar kisah ini tidak? Saya jadikan ini PR buat bapak Cari namanya siapa? Dia di kalangan tabi'in Mujahid Hafiz Quran 30 juz ikut peperangan kemana-mana saja dan dia orang yang berilmu. Ketika terjadi penaklukan salah satu wilayah yang dikuasai oleh Romawi, maka di negeri taklukan dia berpapasan, matanya berpapasan dengan seorang wanita Eropa, berambut pirang, bermata biru, berkulit indah, berhidung mancung, dan sangat cantik dia pun jatuh hati kepada wanita itu si mujahid yang tabi'in ini tolong nanti jadikan ini PR silakan dibuka kitabnya searching di internet juga boleh ha? tanyakan pada ustadz yang lain ini saya jadikan PR siapa nama tokoh ini akhirnya dia mengajukan surat lamaran kepada wanita tersebut berkenalah engkau menjadi istriku jawaban wanita ini adalah bisa tapi kita beda agama jika engkau mau, aku siap menjadi istrimu. Tapi keluarga aku pasti menolakmu. Kecuali kalau engkau masuk ke agama kami, maka pasti aku akan menjadi istrimu. Dan aku juga menginginkan engkau jadi suamiku. Masya Allah. Ternyata syahwat telah mengalahkan dan menutupi, membutakan mata hatinya. Lelaki tabi'in ini, Masya Allah kaum muslimin, dengan hafalan Qur'annya yang 30 juz, dengan jihadnya yang selama ini Masya Allah, dengan ilmunya yang luas ternyata dalam kali ini diuji dengan ujian yang kali ini dia gagal dan dia pun menikah dengan wanita itu setelah menyatakan keluar dari Islam tidak lama pak beberapa tahun saja pernikahan ini dia meneguk kenikmatan yang menipu dan sesaat ini dia meninggal dunia dia meninggal dunia dalam keadaan masih di agama istrinya dan menjelang meninggalnya dua ayat yang selalu diulang-ulanginya. Yang lain dia tidak hafal lagi. Dua ayat itu adalah ayat-ayat azab. Akhirnya dia meninggal su'ul khatimah. Sejarahnya ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Kathir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ditulis oleh para ulama-ulama ahli sejarah. Masya Allah. Coba tebak siapakah nama tabi'in ini. Kalau ada yang mampu menjawab, saya yang bayarkan kitab di luar. Satu untuknya. Ada? Ada yang bisa jawab? Siapa namanya? Abdullah bin Untukmu wahai sahabatku satu kitab di luar. Ambil sekarang. Ha? ambil sekarang. Ha. Masya Allah. Kau muslimin lihatlah itu. Baik yang terkini, berita terkini. Berita terkini. Seorang ustaz di kota ketinggal, tempat tinggal saya Payakumbuh Sumatera Barat. Dia ustaz. Bulan Ramadan dia ceramah ke mana-mana masjid menyampaikan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kemana-mana masjid itu judul ceramahnya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Lepas Ramadan, lepas Ramadan, nah, Alhamdulillah, semoga berkah. Dibaca ya Pak ya. Iya. Allah yajzik khair. Ya. Yang lain menunggu pertanyaan berikutnya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, setelah itu ulama tersebut selepas Ramadan dia sering banyak menyendiri, banyak menyepi, mukanya sering muram. Nah, lepas Ramadan, lepas Idul Adha, Idul Fitri, seperti berusaha menjauh dari orang. Kemudian dia pun hilang dari peredaran, tidak nampak di mana. Pintu rumahnya tertutup terus. Jendelanya tertutup. Lama kelamaan tercium bau busuk oleh orang-orang yang lewat depan rumahnya. Apalagi oleh tetangga. Makin hari makin menyengat, Pak. Seminggu lamanya tertutup pintu itu, baunya makin tajam. Orang-orang akhirnya memaksakan diri singkatnya rumahnya pun dibuka paksa. Dan di kamar dari rumah itu ditemukan sang ustad telah gantung diri. Ustad, Kisah tabi'in tadi. Masya Allah. Siapa kita? Apakah kita merasa pede dengan amalan kita yang selama ini belum seberapa? Hmm? Apakah kita merasa sangat yakin? Apakah menurut kita ibadah kita lebih hebat daripada bersisa? Apakah menurut kita kita akan berakhir hidup ini dengan husnul khotimah? Begitu percaya dirinya, apa andalan kita? Kalau Allah tidak demikian wahai hamba-hamba Allah. Bila ingin hidup ini ditutup oleh Allah dengan husnul khatimah, maka syaratnya ada. Syaratnya ada rajinlah meminta kepada Allah. Minta jenis kematian yang kita mau karena ini amalan para sahabat, ini amalan para tabi'in. Minta jenis kematian yang kita kita mau. Kita ingin mati dalam keadaan puasa Senin Kamis umpamanya karena Allah, kita ingin mati di medan jihad, kita ingin mati dalam keadaan haji, kita ingin mati di depan Al-Qur'an sedang baca Quran, kita ingin mati sedang sujud, minta dari sekarang, pesan. Dua, lakukan selama hidup ini amalan-amalan yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Titik. Khususnya amalan yang kita ingin meninggal di atas amalan itu. Ah, perbanyak melakukan itu. Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seseorang akan meninggal dunia lima tada alaihi fi hayati. Bagi kehidupan yang biasa dia kerjakan dalam hidupnya, dia biasa ngapain? Kalau dia biasa baca Quran, insya Allah mudah-mudahan doanya juga begitu. Dan dia rajin baca Quran. Ha? Insya Allah dia akan meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Ada apa? di YouTube Bapak bisa lihat pemain bola sedang main bola meninggal di lapangan bola kaki. Betul tidak? Hah? Ada Bapak lihat pemain apa tuh gulat bebas itu apa namanya tuh? Uh, eh, WCW. Eh, Smackdown ya. Coba lihat, ada yang sedang wah wow, baru dihempaskannya musuhnya, lalu bagaikan kingkong dengan menepuk dada, wah kayak hebat-hebat tahu matanya gitu dan langsung ya, terjatuh dan meninggal. Seseorang akan meninggal dunia dalam kebiasaan seperti apa yang biasa dia kerjakan dalam hidupnya. Jadi kalau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, maunya dalam posisi apa? Doa, lalu biasakan melakukan amalan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Insya Allah dalam riwayat yang dibuatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Rasulullah s.a.w. bersabda, sesuatu yang dapat merubah takdir adalah doa. Ibarat Allah maka doa ini ya, nanti di buku Zikir Akhir Zaman ada sebuah hadis di situ di mana Ibnu Qayyim menjelaskan dahsyatnya hadis ini tentang seseorang tidak akan mampu merubah takdirnya kecuali dengan do doa. Dia akan mampu, Pak. Baik hamba-hamba Allah. Kalau begitu, hati-hati dengan mencari peluang melakukan dosa jangan-jangan kita meninggal pada umpamanya nih. Kita selama ini selama di Sidoarjo alhamdulillah rajin ke masjid lima waktu, pengajian hadir. Nanti pas pergi ke apa? ke Lampung, pas pergi ke Medan, pas pergi ke kemana umpamanya kan, nggak ada orang kenal dengan kita. Hah? Lalu ternyata ada film di bioskop yang bagus. Kita berpikir akan nggak ada yang kenal saya. Mumpung Gimana sih rasanya? Berpikirlah begini Pak, bagaimana kalau tepat hari itu, anggaplah harinya hari Senin. Tanggalnya sekarang tanggal berapa? 4. Anggaplah tanggalnya tanggal 9. Senin tanggal 9, ini anggaplah ya, walaupun salah. Nah kalau muslimin, jam jamnya langsung disebutkan di lahul mahfuz bahwa dia akan meninggal pada jam uh, pada jam 21 lewat 30 menit jam meninggalnya Tempat meninggalnya di Medan umpamanya. Cara meninggalnya Allah yang memberikan hak kepadanya memilih. Apakah dia memilih meninggalnya dalam keadaan bunuh diri? Apakah dia memilih meninggalnya dalam keadaan uh, salat, dalam keadaan baca Quran? Apakah dia macam mana atau sedang mening meninggal di medan jihad? Dia memilih. Tapi jadwalnya tidak akan meleset, Pak. Jam dan tanggalnya tidak akan meleset. Tidak akan meleset tempat, cara itu uh, eh, khusus di cara ini Allah berikan hak pilih kepadanya. Di Medan, apabila dia berangkat ke Medan, tertulis dalam mahfuz bahwa dia meninggalnya di Medan. Namun caranya Allah berikan kepada pilihan. Pilihannya sebelum dia diciptakan Allah sudah tahu dia akan memilih meninggalnya seperti ini nanti. Maka di akhirat nanti di lahul mahfuz sebelum dia diciptakan sudah tertulis si fulan nanti akan meninggal dunia dalam keadaan sedang berceramah dalam keadaan sedang berceramah atau si fulan akan meninggal dunia dibunuh oleh orang Syiah umpama ini kan tanggalnya tetap jadwalnya tetap harinya tidak meleset cara kematiannya dia memilih kok dia milih selama hidup ternyata dia gencar untuk memberikan pencerahan kepada umat bahayanya Syiah lalu dia menjadi target oleh Syiah dia tahu risikonya apa apalagi setelah Ustaz Farid Ahmad Utbah mengumumkan ketahuan dari orang petinggi Syiah Indonesia yang sudah masuk ke dalam Sunni, dia menceritakan pengalamannya dan bagaimana sudah ditetapkan 100 nama ulama di Indonesia yang akan dibunuh terlebih dahulu sebelum revolusi dimulai. Termasuk beliau salah seorangnya. Resiko menyampaikan dakwah tentang bahayanya Syiah, ternyata Syiah itu haus darah umat Islam, maka resiko ini kaum muslimin adalah pilihannya. Kematiannya tetap pada tanggal dan jadwal. Cara matinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui bahwa dia akan memilih matinya seperti ini. Termasuk orang mati bunuh diri. Itu pilihannya. Baik, ini bab takdir ini. Kalau Ada pembahasannya tersendiri. Kaum muslimin, kita kembali kepada topik kita tadi. Uh, apa tadi? Jadi hamba-hamba Allah, kematian seperti apa yang kita pilih? Kita doakan dari sekarang. Saya yakin Bapak bapak yang rajin ngaji, nah, apalagi ini pembahasannya akhir zaman, insya Allah malam nanti dan besok, Bapak akan memilih, Ya Rob, hamba pasti mati Ya Allah. Nyawa yang ada di tubuh ini pasti akan keluar pada waktunya. Izinkan hamba ya Allah tepat pada waktu itu engkau bimbing hamba untuk berada di medan jihad. Ini umpama ya. Engkau bimbing hamba untuk berada di tanah suci ya Allah. Hamba ingin engkau ambil ketika hamba sedang talbiyah sedang berpakaian ihram, hamba ingin bangkit nanti pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Subhanallah, bisa minta. Lalu kaum muslimin kalau begitu rajin-rajinlah upayakan tiap tahun bisa umroh sekali. Kan gitu kan? Siapa tahu doa kita yang kita wujudkan dalam bentuk amal tiap tahun upayakan umroh sekali umroh sekali. Kalau ingin umroh sekali dalam dua bulan, sekali tiga bulan bisa buka travel sendiri. Ah, dampingi jemaah berangkat. Saya waktu buka travel sendiri pak, tiap bulan berangkat pak. Tiap bulan berangkat. Sampai bosan orang imigrasi itu melihat wajah saya. Paspor saya begitu cepat ganti pak. Ganti-ganti <laughs> paspor. Karena sebulan itu bisa dua kali saya berangkat. Ya. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang saya sudah tobat. Tobat apa? Buka travelnya. Hancur kita pak, hancur. Saya lelah, umat banyak tinggal ya kemudian ternyata yang ter, yang yang hasil yang terjadi adalah utang-utangan saya. Lebih 500 jutaan saya harus berutang yang sampai hari ini masih bayar aja tiap bulan, masya Allah. Eh, saya sarankan Ustaz Ustaz nggak usah urus travel deh, gitu. Ustaz Ustaz cukup diminta jadi pembimbing ibadah haji, ibadah umroh, ah itu ahsan. Tapi ngurus travel sendiri Pak mencret. Kalau nggak punya nyawa cadangan, ah, jangan coba-cobalah. Gitu. Ini saran-saran saya kalau ada ustaz di kalangan kita ini ha. Atau sarankan ustaznya ustaz, lepaskan travelnya ustaz. Mesti Pak, orang ngurus travel itu tidak akan tenang hatinya. Tidak akan tenang Pak, dikejar-kejar ketakutan terus visa, nanti tiket, nanti di sana oh, hotelnya diserobot oleh orang Arab, macam-macam lah pak, stres gitu kan. Ada jemaah yang begini perangainya begitu, uh, ah, dari hubungannya baik-baik jadi tidak baik, masya Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi kaum muslimin kami muliakan, Baik ya, kita kembali kepada su'ul khatimah. Seumur hidup dia mengamalkan amalan yang baik, ternyata akhir hayatnya dia su'ul khatimah. Apa yang salah? Apa yang salah? Maaf ini mungkin saja yang bersangkutan ketika dia berjihad, mujahid, dia termasuk di mata Allah orang yang bukan orang yang ikhlas. Bisa jadi begitu, hanya Allah yang tahu kan masalah yang itu sehingga dia tidak berhak mendapatkan pahalanya jihad. Bisa jadi sang ustadz yang ada di Sumatera Barat yang meninggal dunia gantung diri itu ada sesuatu perbuatan yang semasa hidupnya dia hobi melakukannya sementara orang lain tidak tahu dan dia akhirnya mendapatkan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pilihannya sendiri. Wallahu alam. Kita seperti apa? Orang yang ikhlas atau tidak kita ini? Kalau ikhlas ngapain sering menyebutkan amal kita pada orang? Kalau kita termasuk orang ikhlas ngapain harus tahu orang kita orang-orang kita sudah mengamalkan apa? Kalau memang ikhlas kenapa tersinggung dan sakit hati ketika kita dituduh tidak melakukan suatu amalan soleh padahal kita sudah melakukannya. Lalu akhirnya kita terdorong untuk menceritakannya. Kenapa kita harus marah ketika kita dipecat jadi pengurus masjid padahal masjid ini kalau bukan jasa kita nggak akan berdiri masjid ini? Hah? Kalau memang ikhlas karena orang yang ikhlas Pak tidak akan berubah dia. Orang yang ikhlas itu tidak akan berubah. Afan ini saya nyintil sana sini supaya banyak manfaat dari menyampaikan satu materi ini. Tapi coba lihat kebalikannya. Seorang musyrik kafir datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, izinkan saya berperang bersama anda. Saya ngefans berat dengan anda. Izinkan saya ada di pihak anda dalam perang ini. Coba kalau ada yang bisa menebak siapa nama ini, dapat lagi satu kitab. Selain bapak ya kalau bapak tahu jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu orang lain. Hah? Orang kafir musyrik ini datang kepada Nabi Muhammad berkata, "Ya Muhammad, sukakah Anda jika saya bergabung dalam barisan Anda, pasukan Anda, lalu kita berperang bersama melawan musuh musuh-musuh Anda?" Kata Nabi, "Tidak. Kecuali kalau kamu musuh Islam." Saya sudah niat masuk Islam, tapi nanti katanya. Setelah selesai perang, baru saya nyatakan dua kalimat syahadat saya. Saya ini udah lama ngamati Anda, wahai Muhammad. Saya tertarik kepada Anda. Hah? Anda itu orangnya benar, Anda itu orangnya baik. Dan saya sudah bertekad masuk Islam, tapi nanti setelah perang. Kata Nabi, kalau begitu nanti saja selesai perang kamu baru masuk Islam, baru peperangan next peperangan kamu boleh gabung. Katanya, saya mau perang sekarang. Kalau begitu nyatakan syahadatnya sekarang. Gitu ya? Uh -uh, kata Nabi. Baik, berikan tanganmu. Maka berjabatan tanganlah dia nyatakan dia ikrarkan syahadatnya masuk Islam. Siapa nama orang ini? Hmm? Kalau nggak tahu cepat jawab nggak tahu. Pura-pura mikir pak, ngabis-ngabisin waktu aja. Waktu kita nggak banyak. Ah Nggak tahu? Udah beres. Ya. Nah kaum muslimin yang kami muliakan saya jadikan ini PR. Kalau dia bisa menjawab, saya kirimkan buku kepadanya. Ya. Boleh nanya Ustadz, sama Ustadz, sama silahkan tanya. Boleh, tapi harinya cuma satu hari ini. Begitu tanda serius Pak. Harinya cuma satu hari ini. Nanti saya tulis nomor HP saya, silakan Ustadz, saya sudah tahu jawabannya siapa. Sumberkan sebutkan sumbernya, ya. Dari buku apa selain antum ya. <laughs> Antum udah udah selesai. Kaum muslimin, lalu orang ini setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia langsung perang bersama Rasulullah dan ternyata setelah selesai perang ditemukan dionggokkan jenazah yang bergelimpangan ada badan dia sudah menjadi mayat. Tubuhnya robek di sana sini, tembus oleh pedang dan panah. Apa kata Rasulullah? Amila qalilan wa ujira kathira. Sedikit baru dia sempat beramal tapi pahalanya Masya Allah besarnya. Coba lihat seumur hidup kafir, seumur hidup musyrik. Tahu-tahu dia banting setir dengan pilihannya sendiri. Ini kata kunci loh keywordnya, pilihannya sendiri. Dia memilih untuk masuk ke dalam is Islam. Pilihannya sendiri. Macam orang-orang murtad itu pilihannya sendiri apa tidak itu? Orang yang bunuh diri itu pilihannya sendiri apa tidak? Iya kaum muslimin. Dengan pilihannya sendiri, dia akhirnya menyatakan Islamnya dan syahadatnya. Tahu-tahu dia tidak sadar bahwa umurnya hanya sampai di situ. Meninggal dia dalam keadaan itu. Coba kalau betul-betul ditunda nanti, Pak. Lepas perang niatnya udah mati duluan tetap pada, pada jamnya, Pak. Bisa jadi dia meninggalnya di atas katil. Katil itu bahasa Malaysia, di atas tempat tidur. Atau sambil nunggu orang perang selesai, mati dari situ. Tapi alhamdulillah Nabi menawarkan sekarang ke masuk Islam dan dia langsung masuk Islam dan dia terbunuh. Jadi matinya tidak, tidak meleset Pak, tetap pada jadwalnya. Nah Pak, kalau meledak perang di Indonesia ini, Syiah revolusi, kudeta terjadi semacam di Yaman, Bapak ikut berperang, percayalah Pak, kematian Bapak tidak akan dipercepat oleh Allah karena ikut peperangan itu. Bapak tetap akan meninggal pada jadwalnya. Camkan ini baik-baik. Camkan kalimat ini baik-baik. Bapak tetap akan meninggal pada jamnya, pada harinya, pada tanggalnya, tapi caranya Bapak yang pilih. Camkan ini baik-baik. Sebagaimana bapak lari daripada peperangan, sembunyi ke hutan, ke gua, bawa anak bini umpamanya, bapak tetap akan meninggal pada jadwalnya. Jadi jangan memikirkan bahwa perang mempercepat kematian, sebagaimana lari dari perang menunda kematian. Abadan tidak demikian. Manakah roh manusia setelah jadi judul kita hidup sesudah mati ya? Dimanakah roh manusia sambil menunggu kiamat? Di manakah roh manusia sambil menunggu kiamat? Lihat di halaman 64. Lihat dalilnya masing-masing. Dari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Khusus roh para Nabi dan Rasul. Mereka diletakkan di tempat yang tertinggi. Yang disebut dengan A'la Illiyin. Ini mereka diletakkan di A'la Illiyin. Ibarat Allah yang kami muliakan atau di al-malaul a'la alam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti orang-orang beriman tidak ketemu dengan nabi dan rasul beda level. Ternyata di alam barzah orang-orang yang diletakkan di tempat yang nikmat di atas sana itu level-levelnya beda-beda, Pak. Level-levelnya berbeda-beda. Sesuai dengan perbedaan kenikmatan yang ada di masing-masing level yang berbeda-beda tersebut sambil menunggu kiamat. Bunda Aisyah berkata, Rasulullah saat beliau masih sehat, beliau pernah bersabda, tidaklah ada seorang nabi pun yang diwafatkan, melainkan ditanya kepadanya, Anda mau wafat pada jadwalnya atau mau diperpanjang umurnya? Kayak Nabi Musa Pak, Nabi Musa dalam Sahih Bukhari, dia didatangi oleh malaikat maut. Nabi Musa ditatap tajam oleh malaikat maut ini. Apa kata Nabi Musa? Apa lihat-lihat saya? Tahu kan Nabi Musa pak? Nabi Musa ini strength pak. Jagoan yang pernah satu kali tinju aja orang mati di tangannya. Nah sekarang melekat mau lihat-lihat tajam. Bukan pandangan yang bersahabat. Nabi Musa mendekatinya, mau apa kamu lihat-lihat saya? Anda mau apa lihat-lihat saya? Kalau bahasa preman sekarang, bapakmu lihat-lihat saya. Kan gitu kan? <laughs> nah kaum muslimin, Lalu laki-laki itu berkata, saya malaikat maut. Nabi Musa menganggap laki-laki ini sedang berolok-olok. Ngaku-ngaku malaikat maut. Maka ditampar oleh Nabi Musa alaihi salam. Sehingga kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari, pindahlah gerahamnya. Ini kan nempel ke, ke tengkorak kepala nih. Lepas, Pak. <laughs> begelantungan, lepas. Ditampar oleh Nabi Musa Lalu malaikat maut ini lari kemudian kembali ke Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Rabb, Engkau utus saya kepada orang yang tidak menginginkan kematian." Maka kata Rasulullah dalam hadis itu, Allah perbaiki kembali bentuk dan rupanya malaikat maut seperti sedia kala, lalu Allah berikan tanda khusus yang dengan itu Nabi Musa tahu ini memang betul dari utusan Allah yang akan mencabut nyawa. Setelah datang kembali dilihat oleh Musa udah bagus keadaannya dan dilihatkan tanda khusus, tanda resmi. Maka kata Nabi Musa, maafkan saya tadi. Berarti sudah tiba jadwal saya ya, kata Nabi Musa. Iya kata malaikat maut. Tapi Allah memberikan dispensasi kepadamu. Seperti nabi-nabi sebelumnya juga, kata Allah, "Hai Musa, jika engkau ingin umurmu ditambah, maka tempelkanlah telapak tanganmu di atas tubuh lembu." Maka setiap bulu lembu yang engkau Tempelkan telapak tanganmu di atasnya. Setiap satu hal lainnya umurmu Allah panjangkan lagi satu tahun lagi. Berapa banyak tawaran perpanjangan umur dari Allah untuk Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Tidak untuk berjumpa dengan sang kekasih. Dengan Allah SWT saya tidak mau ditunda walau hanya sebentar. Laksanakan kerjamu tepat pada jadwalnya. Maka meninggallah Nabi Musa. Maka kata Nabi Muhammad setiap Nabi dan Rasul pasti ditawarkan begitu. Setiap Nabi dan Rasul. Sama dengan Nabi Muhammad. Malaikat Jibril berbisik, "Eh Muhammad, sebelum saudara kita malaikat maut ini mencabut nyawamu, Allah memberikan izin kepadamu untuk mau diperpanjang nyawa umur, Allah akan panjangkan lagi." Kata Nabi, "Tidak, untuk berjumpa dengan Allah saya tidak mau ditunda-tunda. Saya mau sekarang." Tetap pada jadwalnya. Jadi kaum muslimin, demikianlah. Lalu roh ini akan diletakkan di tempat yang paling mulia, paling tinggi di seluruh roh-roh yang ada. Nah, yang kedua, lihat di manakah letaknya roh orang-orang yang syahid? Nah, syahid itu ada dua, Pak. Syahid ada dunia, ada dua. Yang pertama disebut dengan syahid dunia wal akhirah. Yang kedua disebut dengan syahid Sebatas hitungan dunia. Syahid dunia wal akhirah adalah seluruh orang yang terbunuh di medan perang melawan orang kafir untuk tingginya kalimah Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mereka diberikan enam janji, enam keistimewaan. Lisyahidi indallahi sittu khisal. Untuk orang yang syahid yang terbunuh di jalan Allah, Allah berikan kepadanya enam keistimewaan. Pertama, yughfaru lahu dhunubuhu fi awali daf'atin min dami wa yara maq'adahu minal jannah ini yang pertama diampuni seluruh dosa-dosanya saat tetesan darah pertama yang satu tetes pertama keluar seluruh dosa-dosa masa lalunya Allah hapuskan seluruhnya Masya Allah dan menjelang meninggal diperlihatkan pemandangan surga dan tempatnya di dalam surga makanya pak rata-rata orang yang syahid pasti bapak akan temukan wajahnya senyum Pasti Pak, kadang-kadang ada yang seperti uh, seperti tertawa. Ya, karena melihat sesuatu yang menggembirakan dan dia akan diletakkan di situ. Wa yara maqadahu minal jannah. Yang kedua, wa min adabil kabar. Ini yang kedua. Untuk orang yang syahid terbunuh di medan tempur, syahid yang paling tinggi ini yaitu dia bebas dan aman dari azab apapun dari azab-azab kubur. Bahkan dia tidak merasakan proses apa-apapun di kubur Saat dia meninggal, Pak, coba aja nanti Bapak nggak percaya. Saat dia meninggal, maka berbaris-barislah para malaikat membentuk barisan untuk menyongsong semacam dibuatkan barisan khusus betul, ketika rohnya dibawa dia sudah melihat malaikat yang berbaris-baris dan langsung diantarkan ke taman-taman surga. Terus nanti yang ketiga, wa yujaru min adzabi wa ya'manu yaumil faza'il akbar kata Rasulullah. Khusus orang yang terbunuh di medan tempur, berperang di jalan Allah demi tingginya kalimat Allah. Hah? Mereka-mereka ini akan aman seaman-amannya pada hari seluruh manusia ketakutan di padang mahsyar. Yang ketiga, yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudau ala ra'sihi au fawqa ra'sihi tajun al yaqutatu minhu khairu minad dunya ma fiha diletakkan nanti di atas kepalanya satu mahkota yang bertaburan dengan batu-batu mulia satu batu itu kata Rasulullah lebih mahal harganya daripada bumi dan segala isinya yang kelima wa yushaffi'u sab'ina min aqaribih dia diberi hak oleh Allah dapat menolong dan memberi syafaat kepada 70 orang karib kerabatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan yang keenam, wa yuzawwaju min ithnataini wa sab'ina min huril 'ain. Dia akan dinikahkan dengan 72 orang bidadari-bidadari surga. Khusus bagi yang para bujangan, jangan cemas. Saya belum kawin di dunia. Jangan cemas. 72 bidadari menunggunya insya Allah sebagai istrinya tapi pak bagi orang-orang soleh orang-orang beriman orang yang bertakwa biasa meninggalnya di atas kasur biasa paling-paling dinikahkan dengan tiga bidadari nanti pak ya tiga bidadari bapak cuma dapat tiga bidadari pak kecuali kalau bapak jadi hafizul Quran kalau hafizul Quran lillahi ta'ala bapak akan mendapatkan sembilan orang bidadari Ya, tapi kalau syahid medan Tempur Pak 73 72 Pak. 72. Subhanallah. Lalu kami di mana Pak Ustaz kata ibu. Udah kan dia jelasin tadi. Kalau ibu-ibu alhamdulillah masuk surga, ibu yang motivasi suami sehingga dia berjihad, lalu dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu ibu akan menjadi ratunya seluruh para bidadari. Hah? dan saat itu ibu akan mendapatkan kehidupan yang abadi di samping suami ibu yang paling ibu cintai subhanallah amin Semoga ibu-ibu yang ada di ruangan ini nanti jadi ratu-ratu bidadarinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak kok nggak ada yang ngaminin, Pak? Hah? Udah nggak cinta ya? Kalau cintanya lengket sama istrinya pasti aminnya kenceng juga. Amin ya Allah. Baik kaum muslimin, enam keistimewaan. Lah, yang di bawah itu siapa? Syahid di dunia. Lihat, Oh ya, orang-orang yang syahid di atas itu tidak boleh dikatakan mati. Tidak boleh dikatakan mati. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu katakan orang-orang yang terbunuh di medan di medan perang di jalan Allah amwat, mereka mati. Jangan katakan. Sebenarnya agak rancu Pak, mati syahid itu rancu itu sebenarnya. Cukup katakan semoga dia syahid insya Allah. Allah yang maha tahu. Cukup katakan begitu. Tapi kalau katakan mati syahid, Allah sendiri mengatakan jangan kamu katakan dia ma mati. Bal ahya. Tetapi dia senantiasa hidup. Pak, kalau dia betul-betul syahid, biasanya jasadnya itu Pak tidak akan pernah busuk, tidak akan pernah berulat, tidak akan dimakan tanah, utuh, darahnya terus mengalir, Lihat ketika banjir besar terjadi di Medina, dua abad yang lalu banjir besar terjadi di Medina, Pak. Makam syuhada Uhud itu, Pak, pernah pasirnya tanahnya ke bawah. Sehingga beberapa puluh jasad nampak Pak utuh kayak baru dikuburkan. Allahu Akbar. Itu yang syahid. Kenapa? Dia nggak dianggap mati kok, sehingga tubuhnya tetap utuh. Syahid Makanya orang yang terbunuh di medan tempur itu Pak nggak dimandiin, nggak dikapanin, nggak disolatin, betul tidak? Karena nggak dianggap ma mati. Ngapain dia? Bersenang-senang. Di mana? Lihat di buku. Rasul menjelaskan dia ada di dalam paruh burung hijau besar dan terbang kemana-mana. Kemanapun dari surga itu dia terbang. Hah? Dia bebas ngambil apa saja. Walaupun belum boleh jadi penghuni surga. Tapi dia bebas ikut burung tersebut ke surga mana saja yang dia mau. Burung itu seolah tahu keinginan orang syahid yang ada di dalam tonggolokannya Apa namanya itu Pak? Ah, ya. Jadi dibawa. Kemana saja mau dibawa. Sampai kiamat. Masya Allah. Ah, subhanallah. Makanya sekali lagi itu yang di atas. Tapi yang di bawah syahid dunia ini apa maksudnya? Rasul bertanya kepada sahabat, siapakah yang syahid di antara umatku? Jawaban para sahabat macam-macam. Ya Rasulullah, yang setahu kami yang syahid itu cuma yang terbunuh di medan perang. Kata Rasul, fasyahidu min ummati idzan laqalil. Kalau begitu alangkah sedikitnya orang yang syahid dari umatku. Segini banyaknya umatku, cuma yang terbunuh di medan perang saja dihitung syahid sedikit amat. Kata Rasulullah tidak. Maka Nabi sebutkan satu persatu orang yang meninggal dunia syaratnya ya syaratnya orang tersebut supaya tidak terjadi pengulang-ulangan dia muslim dia muslim tidak musyrik tidak syirik <clears throat> ah dan punya amal soleh yang wajib-wajib ah ini dulu kemudian intinya dosa-dosa besar dia telah tobat atau dia tinggalkan ini syarat tiga nah kalau orang ini meninggal dalam keadaan beberapa hal berikut ini, satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Apa yang pertama? Rasul mengatakan orang yang terbunuh, uh, orang yang meninggal dunia karena terbakar, dia syahid. Tapi orangnya orang kayak gini ya, orang kayak gini dan oh ya, satu lagi, syaratnya dia tidak matinya karena bunuh diri, membakar diri. Nah, maka orang-orang yang macam ini bismillah taala seandainya meninggal karena terbakar uh, tidak bunuh diri. Nah, kaum muslimin insya Allah satu, meninggalnya karena terbakar, terkurung dalam komplek yang terbakar, meninggal syahid. Yang kedua, karena gharik. Fal gharik man mata gharikan fahuwa syahid kata Rasulullah. Yang mati dalam keadaan tenggelam maka dia syah, syahid. Yang ketiga, ah? Man mata minal hadami syahid. Siapa yang mati karena ditimbun oleh reruntuhan, pokoknya gempa nih. Kita sedang tidur, rumah kita yang temboknya tinggi langsung menghantam kita, syahid atau kita melewati sebuah tebing dengan motor dengan tahu tebingnya runtuh, tertimbun, syahid, ya. Begitu, Pak. Atau orang yang ketimpa oleh sesuatu, umpamanya Bapak lewat di sebuah toko bangunan. Oh, oh bukan gedung yang sedang dibangun, ya. Lantai lantai 10 sekarang lagi dibangun. Tahu-tahu Bapak kejatuhan paku, Pak, ke kepala Bapak, mati, syahid. Ya pakunya satu ton, Pak. Masih dalam peti. Syahid. <clears throat> Kalau satu nggak mungkin syahid kan? <laughs> lah kaum muslimin yang keempat orang ini meninggal karena mamata duna malih <clears throat> karena dia bela hartanya mau dirampok dirampas kayak begal-begal dia coba membela ternyata dia dibunuh maka syahid man mata duna irdihi dia mau diperkosa dia melawan lalu dia dibunuh syahid karena kehormatannya atau istrinya mau diperkosa anaknya mau diperkosa, dia mencoba menjaga kehormatan anaknya, istrinya. Lalu dia terbunuh di situ, syahid. Man mata duna dinih, disuruh murtad dia nggak mau. Kemudian dia dibunuh, syahid. Ya. Itu itu hitungan syahid Pak banyak. Kemudian orang yang mati karena penyakit menular. Penyakit menular, taunkah penyakitnya itu apa menular, meninggal, syahid. Orang yang mati kata Rasulullah karena sakit yang ada di kepalanya. Dia sudah berobat dengan pengobatan yang halal, yang benar, enggak sembuh-sembuh, meninggal dunia, dia syahid. Orang meninggal karena penyakit yang diderita di perutnya. Dan dia berobat kemana-mana, ternyata juga tidak sembuh-sembuh. Dia bersabar, dia ikhlas, dia syah, syahid. Ya. Kemudian orang meninggal dunia dalam keadaan dia pergi menimba ilmu, menuntut ilmu, keluar untuk urusan jalan dakwah. Ya. Maka orang ini meninggal di situ, syahid. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Syahid. Jadi banyak sekali yang syahid ini kaum muslimin. Termasuk orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan, menyusukan, hamil, meninggal dunia, ha? syahid, subhanallah. Jadi ibu minta lagi sama suaminya, mas, biar ada peluang syahid terbuka, mas, tambah lagi bilang. Tambah anaknya bukan tambah istrinya. Allahumma salli ala Muhammad. Ibarat Allah yang kami muliakan, apalagi yang terhitung syahid. Nah, orang-orang yang syahid ini di mana tempat mereka? Yuk kita dengarkan hadis yang di sebelahnya, halaman 65. Rasulullah SAW <clears throat> berkata, ini yang menceritakan adanya adalah Abdullah bin Abbas. Kata Rasulullah, lama usiba ikhwanukum bi Uhudin" ya, Ja'alallahu arwahahum fi jawfi tairin khudrin taridu anharal jannah ta'kulu min thimariha wa ta'wi ila qanadil min zahab Mu'allakatin fi zillil arash artinya ketika saudara-saudara kalian terbunuh dalam perang Uhud Allah menempatkan ruh-ruh mereka di atas tembolok burung yang hijau mereka minum air dari sungai-sungai di dalam surga mereka makan dari buah-buahannya dan kemudian mereka kembali kepada lampu-lampu dari emas yang bergelantungan ya dan bergantungan dengan naungan arash. Subhanallah, ini posisi ruhnya orang-orang yang syahid di medan perang. Semoga Bapak-Bapak dengan cita-cita yang murni, dengan doa yang tulus dan mulai hari ini iqdad, melakukan persiapan yang benar, edat fisik, edat iman, yang paling penting edat ilmu, kemudian edat harta, Lakukan semuanya dengan jujur. Seandainya terjadi hal yang sama-sama kita tidak sukai, yaitu pemberontakan Syiah di Indonesia ini menggulingkan pemerintahan seperti di Suria seperti di India, seperti di Iran, seperti di Yaman, seperti yang terjadi di Indonesia, bapak-bapak adalah target mereka, Pak. Kita adalah target mereka. Seperti kata mereka, Pak, ada pemuda Syiah di Makassar. Ini yang cerita kepada saya ketika tabligh akbar di Surabaya, Pak. di Makassar. <clears throat> seorang pemuda diancam oleh kelompok Syiah. Waktu kami di Indonesia ini sudah tidak lama lagi. Sekarang waktunya kamu bergabung dengan kami. Jika tidak, orang-orang berjenggot-jenggot macam kamu yang paling dulu kami habisi. Begitu bahasanya, Pak. Waktu kami untuk merevolusi Indonesia ini sudah tidak lama lagi. Kalau kamu bergabung, cepat sekarang. Jika tidak, orang-orang yang berjenggot macam kalian ini yang paling dulu kami kejar. Jadi Pak, tentu saja kita tidak mau jadi pecundang mereka. Hah? Jadi bahan sembelihan mereka segala macamnya. Oleh karena itu dari sekarang Pak pasang doa yang benar kepada Allah. Saya akan menjadi salah satu di antara pejuang Islam di Indonesia ini. Semoga saat itu terjadi saya tidak lari dari medan tempur. Hmm? Keluarga segala macamnya dari sekarang konsolidasi Pak. Lakukan rapatkan barisan, lakukan konsolidasi dengan kelompok-kelompok yang masih ahlu sunnah wal jamaah. Maaf Pak ya, Bukan saatnya lagi masalah kunut nggak kunut, masalah maulid nggak maulid. Bukan saatnya lagi kita harus bertengkar di situ. Masalah Isra Mi'raj nggak Isra Mi'raj. Masalah apa tuh baca bismillah sir jahar bukan saatnya lagi, tapi saatnya kita merapikan dan merapi, eh, merapatkan saf antar satu dengan yang lain. Musuh bersama sudah di ambang pintu. Indonesia mendekati revolusi. Kemarin saya baru bicara dengan orang terdekat dengan orang-orang BIN, Pak. BIN sini meyakini Indonesia tidak lama lagi akan seperti Suriah. Masya Allah. Jadi kaum muslimin rapatkan barisan kita dengan yang lain-lain. Nah, di sini kita ada saudara kita dari NU, merapatlah. Nah, cairkan semua suasana kita yang ada. Jernihkan hati kita, Pak. Jangan sampai menyalah-nyalahkan yang lain. Kalau memang mereka salah, toh mereka masih ahlu sunnah wal jamaah. Toh kita juga ada juga yang salah kok. Ya, jadi dalam hal ini kita harus akan menghadapi musuh bersama. Syiah adalah musuh bersama kita. Jangan sampai terlambat kaum muslimin. Nah, konsolidasinya dibuat, istri-istrinya nanti direncanakan di mana mereka akan diletakkan, ya, dibuatlah semacam benteng, didekati TNI kita, didekati Polri-nya, diberitahu bersama-sama eh, bahwa akan terjadi seperti ini. Mereka pasti tahu, Pak. Karena pucuk-pucuk pimpinannya, tugas kami para ulama yang ada di Jakarta itu memberitahu kepada mereka. Kalau jenderal segala macamnya, sudah kita coba dekati, Pak dan sudah ada konsolidasi juga di kalangan TNI Polri walaupun sebagiannya sudah ada yang kebablasan sudah ada yang juga yang berangin istilahnya ya baiklah kaum muslimin Indonesia ini akan chaos tak lama lagi saya katakan kepada bapak ibu-ibu pembahasan kita hidup setelah mati kita akan menjalani semuanya apa yang kami ceritakan barusan tadi kita akan jalani semuanya Jadilah kita pemain ya Pak ya. Jadilah kita pemain, jadilah kita pejuang sehingga kematian kita adalah kematian yang syahid nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Baik. ibarat Allah yang kami muliakan. Nah, ada roh orang syahid tapi tertahan. Ada roh orang syahid tapi tertahan. Lihat halaman 66 yang nomor C. Kenapa dia tertahan? Dia tertahan di pintu surga, nggak pernah diizinkan masuk. Padahal kaum muslimin dia sudah haknya untuk masuk tapi tidak diizinkan. Kenapa? Ternyata dia tertahan ada hutang yang belum dia bayar. Hmm. Kepada sahabat-sahabatku semua, jika kita masih terlibat utang dengan bank contohnya, karena kita punya usaha, sekarang pastikan kita wajib melepaskan diri daripada bank itu. Kalau perlu lepaskan satu dua aset kita. Hah? Lepaskan mobil kita, lepaskan tanah kita, bebaskan diri dari hutang. Kalau kita punya hutang, berjihad kita syahid tertahan di pintu surga, Pak. Sampai kita berurusan dengan orang yang kita punya hutang dengannya, lalu amal-amal kita ditransfer ke dia sebanyak utang kita. Ya. Allah yang menimbang berapa pahala yang diberikan kepadanya. Nah, kalau pahala kita habis untuk utang-utang dibayar gimana, Pak? La haula wala quwata illa billah. Hutang ini bayarkan. Rasulullah pun tidak mau menyolatkan orang yang masih berutang. Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang masih ber, berhutang upayakan hidup ini tidak ada utang. Kecuali betul-betul kita sedang berjuang sekarang untuk membayar hutang, ah, dan rezekinya situ-situ aja, nggak pernah pernah sempat bayar sampai kita meninggal. Semoga saja anak-anak kita di lapangan Allah rezekinya nanti dan anak-anak kita bersedekah kepada kita dan menutupi hutang kita. Amin. Kalau tidak mau begitu, maka sekarang lepaskan dirinya dari hutang. Sekarang, sekarang sudah dekat kaum muslimin. Apalagi kalau Bapak dengarkan ceramah nanti malam Insya Allah taala besok siang, besok pagi. Lebih seru lagi keinginan Bapak untuk melepaskan diri dari hutang akan semakin kuat. Insya Allah taala. Baik, hamba-hamba Allah kami muliakan. Jadi asyuhada ala bariqin nahar bi babil jannah fi qubati khadra yakhruju alaihi rizquhu minal jannati bukratan wa ashiyya. Ini tentang orang-orang yang syahid kecuali yang syahidnya masih berutang dengan teman-temannya dulu di dunia. Baik. Yang ketiga, nah orang-orang mukmin yang soleh yang tidak terbunuh di medan perang, dia soleh. Di mana tempatnya? Dengarkan hadis ini. Innama nasmatul mu'min ta'ir ya'luqu fi syajaril jannah hatta yurji'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yauma yab'atsuh. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, Syekh Albani menyatakan hadis ini dalam Sahih Al-Jami'. Ibarat Allah artinya Rasulullah bersabda, sesungguhnya jiwa orang yang beriman itu akan berada pada seekor burung yang bergelayutan pada pepohonan surga. Demikianlah keadaannya sampai Allah mengembalikan jiwa-jiwa tersebut ke jasadnya nanti setelah jasad itu dibangkitkan di padang uh, di, di, di hari kebangkitan dikembalikan jiwa-jiwa itu jadi di mana roh-roh orang-orang ini mereka disebutkan dalam hadis ini Rasulullah SAW berada pada seekor burung yang bergelayutan. Apakah dia dijelmakan Allah seperti burung sehingga punya sayap dan bergelayutan di pohon-pohon surga wallahu alam. Atau dia ada di dalam tombolok burung burung surga yang bergelayutan di sana wallahu alam. Hanya saja dalam hadis yang lain ternyata kami temukan Allah menjadikan rohnya Ja'far bin Abi Talib masih ingat siapa ini? Yang terbunuh dalam perang apa? Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat kedua tangannya yang putus Allah ganti dengan dua sayap. Yang berterbangan ia dengan dua sayap itu di dalam surga. Subhanallah. Masyiral muslimin. Lanjut yang berikutnya. Nah, roh anak-anak orang Islam yang meninggal dunia sebelum akhir balik Termasuk roh anak-anak orang kafir yang meninggal dunia sebelum akil balik. Di mana letaknya? Silakan baca. Rasul mengatakan mereka dirawat saat ini kata Rasulullah di dalam surga di satu gunung khusus. Jadi ada tempat yang luar biasa indah di gunung itu, di lembahnya, di mainannya, di tamannya segala macamnya dan ada seorang lelaki dan seorang istri dari laki-laki itu yang merawat anak-anak tersebut penuh cinta, penuh kasih sayang. Dan lelaki itu adalah Ibrahim alaihi salam, istrinya adalah Siti Sa Siti Sarah. Lihat hadisnya, Pak. Hadis ini sahih agar jangan dikatakan kita mengarang-arang, mengada-ngada. Atfalul muslimina fi jabalin fil jannah yakfuluhum Ibrahim wa Sarah. Lihat hadisnya ya. Anak-anak umat Islam yang meninggal saat kecil nanti berada di sebuah gunung dalam surga. Mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah. Hatta yadafa'uhum ila abaihim yaumal qiyamah. Pada hari kiamat ketika orang tuanya masuk surga, anak-anak ini dikembalikan oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah kepada orang tuanya. Bu, jangan cemas Bu, anaknya yang meninggal dunia, dia sudah dalam surga sekarang. Dalam kasuhan Nabi Ibrahim. Pak, jangan sedih Pak ya. Kalau ada anak-anak bapak yang diambil oleh Allah bahagialah karena dia akan kembali lagi kepada bapak nanti insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin, ada yang bertanya kepada Rasulullah dan termasuk Bunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan anak-anak Yahudi yang mati? Di mana tempat mereka?" Dalam Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim Nabi menjawab, "Hum atfalul jannah." Mereka nanti juga menjadi anak-anak surga. Bagaimana dengan anak-anak Nasara? Atfalul jannah. Mereka anak, -anak surga. Bagaimana dengan anak-anak Majusi? Anak-anak yang tidak punya agama orang tuanya. Atfalul jannah. Mereka seluruhnya adalah anak-anak sur anak-anak surga. Subhanallah. Makanya di surah Ar-Rahman kita baca wildanun mukhalladun. Putra anak-anak yang dikekalkan kemarin. Kekal anak-anak terus dia gemes, lucu, menyenangkan, nggak pernah sakit, nggak pernah ngompol, nggak pernah pipis. Eh? Pokoknya semua hal yang menarik dan menyenangkan pada anak itu ada terus sama dia dan dia tidak pernah besar-besar. Masyiral muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum atubu ilaih. Bapak, semakin Bapak membaca buku ini, semakin mengalir sesuatu yang Bapak rasakan uh, menguatkan hati Bapak untuk mempersiapkan diri. Saya membaca kitab ini. Saya baca kitab-kitab yang lain. Makin banyak tentang masalah kehidupan setelah kematian ini kita baca Pak Semakin kita tidak menghargai dunia Semakin kita tidak tamak dengan dunia Dan semakin kita tidak kalut dan kalap gara-gara kehilangan dunia Insya Allah Ta'ala Nah semakin besar perhatian kita untuk akhirat Saya, saya anjurkan Bapak bacalah bacalah, bacalah. Setidak-tidaknya judul-judulnya Bapak baca, lihat hadis-hadisnya saja. Itu lebih percepat. Insyaallah taala semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Nastaghfiruka ya Allah. Nastaghfiruka ya Rabbana. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma ajirna min adzabin nar Allahumma ajirna min adzabin nar Allahumma ajirna min adzabin nar subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.